بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala kebaikan yang kita perbuat, rukuk kita, sujud kita, munajat kita kepada Allah Jalla Jalaluh itu karena kebaikan Allah kepada kita. Maka tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita kita nanti bisa berucap tatkala masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi hadana li hadza kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa masuk ke surga Allah jalla jalaluh Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk orang-orang yang beliau cintai, untuk anak cucu beliau dan untuk para sahabat Nabi yang mereka dipilih langsung oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya dan melanjutkan amanah risalah Allah ini sehingga kita sampai hari ini dapat merasakan nikmatnya Islam. Amma ba'd. Saya berterima kasih kepada semuanya. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Allah, tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah bila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Saya berterima kasih kepada semuanya yang hadir di tempat ini, khususnya para panitia yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk duduk di tempat ini, untuk mengkaji tentang sebuah madrasah, tentang sebuah sekolahan yang mulai ditinggal oleh sebagian manusia, sehingga kita harus mengulang kembali pelajaran-pelajaran lama. Membuka kembali lembaran-lembaran yang mungkin sudah ditinggalkan. Atau tidak dicetak ulang oleh sebagian manusia. Itu tentang madrasah karakter. Dan kenapa saya sengaja memilih madrasah karakter untuk ibu-ibu. Karena pada hakikatnya ibu-ibulah madrasah tersebut. saya bisa duduk di tempat ini, bisa ngaji, bisa sholat, itu juga karena lulusan madrasah ibu-ibu. Al-ummu madrasatun Ida a'dattaha a'datta sya'ban tayyiban a'raqi Ibu adalah sebuah madrasah Dan gak bisa dibayangkan indahnya madrasah seorang ibu semua pelajaran yang diterima oleh anak sebelum dia terima dari sekolahnya. Pada hakikatnya, dia telah mendapatkan pelajaran itu dari ibunya. Dia mendengarkan suara ibunya. Yang menggendong dia. Menyusui dia ngajarin dia sholat, ngajarin dia ngaji. Semoga Allah Jalla Jalal memberikan pahala yang besar buat ibu-ibu kita. Dan semoga ibu-ibu yang ada di sini dapat melanjutkan perjuangan mereka. Karena subhanallah, tatkala satu madrasah ini dirusak, kita akan melihat generasi yang tak pantas untuk hidup di muka bumi. Kita akan melihat pemuda-pemuda yang kerjanya cuma nongkrong. Pemuda-pemuda yang kerjanya hanya balapan motor. Pemudi-pemudi yang hidup dengan kebebasan sehingga mereka tidak tahu untuk apa mereka diciptakan. Apa penyebab itu terjadi? Penyebabnya tatkala madrasah yang hakiki telah mulai tutup. Tatkala seorang ibu sudah lupa dengan perannya, saya subhanallah benar-benar memberikan apresiasi yang besar kepada wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala. Ketika dia ingin memberikan waktu tambahan untuk ibu-ibu agar mereka bisa lebih lama bersama anaknya, Sebelum mereka berangkat kerja, mereka bisa mempersiapkan anaknya. Ketika pulang pun dia bisa pulang lebih dini. Karena kalau semua ibu berangkat kerja, maka yang akan terjadi generasi yang tak mampu memikul tanggung jawab masa depan. Ma'asyil muslimat, rahimakunallah, kaum muslimin yang berbahagia. Beberapa tahun terakhir ini, kita sering mendengar masalah pendidikan karakter. Baik itu dari menteri pendidikan, menteri agama, bahkan presiden kita pun tak luput untuk menyampaikan pentingnya pendidikan karakter ini. Kenapa? Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena kenyataannya Orang-orang yang berada di atas, pejabat-pejabat negara, wakil-wakil rakyat yang diharapkan oleh pemimpin kita, oleh presiden kita, mereka dapat menjadi wakil rakyat yang berkarakter. Ternyata mereka mencoreng wajah dunia pendidikan Indonesia. Kita lihat tahun 2004 الله نعم مم. Iya bismillah Ibu-ibu Kita ini kalau Kalau sama ibu-ibu harus ekstra sabar Karena ibu-ibu juga ekstra sabar Waktu ngurusin kita juga dulu Nah, kita lanjutkan. Ibu-ibu, sampai mana kita? Sampai halaman satu. Ya, dibuka tuh halamannya. Kita melihat ya, kita kembali, nggak perlu dibacanya lah. Yang suka baca berita, yang dengar berita, bagaimana beberapa waktu yang lalu hakim MK kalau nggak salah ya yang tersangkut kasus. Kita kadang nggak berpikir subhanallah sampai mereka yang sudah 20 tahun sekolah ya yang mungkin ketemunya dengan orang-orang berpendidikan terus, duduknya bersama orang-orang pendidikan terus, ternyata memiliki karakter yang sangat memalukan negeri kita. Maka di sini kita harus mulai berpikir kalau itu orang-orang yang berpendidikan tinggi seperti itu, gimana dengan yang nggak berpendidikan? Ya udah, kasus pembunuhan di Indonesia ini, naudzubillah min zalik. Disebutkan setiap hari itu ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Orang mati itu karena satu dan lain faktor mereka dibunuh naudzubillah min dzalik tiap harinya ada 5 ibu-ibu dan kalau dulu kita mendengar tentang mutilasi, dulu itu sangat sangat apa ya sangat mengherankan sekali kok ada manusia yang yang tega gitu sekarang hampir setiap saat mutilasi itu terjadi mafhum karakter apa sih yang disebut karakter kenapa orang-orang ribut masalah karakter kemudian pendidikan karakter Bahkan semuanya menyibukkan diri dengan masalah karakter. Karakter itu adalah tabiat seseorang, kepribadian seseorang, sifat dia, perilaku dia, budi pekerti dia, itu yang disebut karakter. Dalam bahasa Arabnya, karakter ini apa? Akhlak. Akhlak itu adalah karakter. Ibn Miskawih, pengarang kitab Tahribul Akhlak, Beliau mengatakan tentang akhlak ini nama kitabnya di sini salah ibu-ibu. Tolong diperbaiki. Tahdhibul akhlak wa, taht, wa tathhirul a'raq. Tathhirul a'raq. Nah, di halaman lima di situ tolong dibacakan definisi akhlak apa? Dapat tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. definisi tentang akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, itu yang disebut akhlak. Jadi tatkala orang melakukan sesuatu itu tanpa berpikir panjang. Contoh nih, ibu-ibu ngelihat sampah di sampingnya. Ada orang yang lewat langsung diambil tuh sampah, dia buang. Tapi ada sebagian yang diem, mikir. ini sampah mau aku buang nggak ya? Karena apa? Karena dia akhlaknya tidak biasa buang sampah, buang sampah ke tempatnya. Atau sebagian melihat duri. Melihat paku di jalan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya nih, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Wahai Rasulullah, berapa banyak nih kita memaafkan pembantu? Nih panitia sekarang nih kedudukannya membantu kita. Rasul diam. Ditanya lagi sama sahabat, kam na'fu anil khadim? Wahai Rasulullah, berapa kali kita maafkan pembantu nih? Terus tanya lagi nih, Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu nih? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau maafkan panitia berapa kali? 70 kali, insyaallah. Nah, kita lanjutkan kita tadi sudah memahami antara karakter dan akhlak bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Tapi yang jadi masalah karakter ini berasalkan dari bahasa Inggris. Suaranya kedengeran nggak? Kalau akhlak berasal dari bahasa bahasa Indonesia. Iya, dia udah jadi bahasa Indonesia. Dalam artian dia asalnya bahasa Arab, tapi udah jadi bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Yang jadi masalah, orang Indonesia ini ke barat-baratan. Dia selalu memandang yang dari barat itu, Masya Allah, bagus semuanya. Kita lihat yang namanya restoran-restoran dari barat itu rame. Tapi warteg juga rame. Cuma kelasnya yang beda gitu kan. Itu manusia. Maka kita harapkan nanti kita akan mempopuler, mempopulerkan akhlak. Bahwasanya madrasah yang dimaksud dalam madrasatul akhlak. Tapi terpaksa kita pakai karakter karena memang kebanyakan orang memahaminya sebagai madrasah karakter atau pendidikan karakter. Sekilas tentang madrasah karakter ini. Apa sih madrasah karakter itu? Mungkin akan dibacakan oleh Ustadz Kamaluddin. Tafadhol Ustaz. Di halaman 7 Bu ya. menulis Sekilas tentang madrasah karakter. Madrasah adalah istilah Arab yang sudah Indonesia untuk suatu tempat pendidikan dan pembelajaran. Dan berkaitan dengan karakter, tempat, dan lokasi pembelajarannya adalah tidak terbatas. Tidak hanya di gedung sekolahan, atau di aula seminar, atau di masjid, atau di rumah. Namun madrasah karakter memiliki gedung yang tak memiliki dinding pembatas, tanpa atap yang menaungi, dengan jam sekolah yang tak terbatas, dengan tenaga pengajar yang tak terhitung. Bumi ini adalah lokasi madrasah itu berdiri. Sejak ditiupkan ruh sampai dicabut adalah masa pembelajarannya. Jenjang pendidikannya adalah fase-fase pertumbuhan manusia sendiri. Orang tua adalah guru pertamanya. Gedung sekolah hanya satu bagian kecil tempat menyerapnya. Masyarakat di sekitarnya adalah pendukungnya, masjid menjadi cahaya penerang untuknya, budaya dan tradisi salah satu yang menjadi pertimbangan. Al-Quran dan Sunnah adalah pendukungnya, sang pencipta yang mengontrolnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelipisnya. wahyu Allah yang memutuskan antara yang benar dan yang salah. Kita yang sedang membaca adalah oknum-oknum pelakunya. Itulah madrasah karakter yang sedang kita bincangkan. Tidak ada batas, tidak ada waktu dan tidak ada ruang. Dimanapun kita berada, di situ kita mendidik karakter diri kita, karakter anak kita, karakter keluarga kita. Di restoran pun jadi madrasah karakter. Tatkala kita melihat anak kita melakukan tindakan yang tidak pantas dalam kondisi makan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan hal itu untuk memperbaiki karakter. Pernah suatu hari anaknya Ummu Salamah, Amr bin Abi Salamah, lagi makan, ya tangannya itu, subhanallah, kemana-mana ketika makan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang mulia atau adab yang luhur ketika makan. Jadi madrasah karakter kita pelaku-pelaku di madrasah tersebut. Akhlak ini ada dua atau karakter manusia ada dua. Ketika kita harus memilih, ada orang yang berkarakter buruk, ada orang yang berkarakter bagus. Dan kita melihat, coba dilihat tetangganya sekarang nih. Kelihatan tuh mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya baik. Terkadang ada orang yang mengatakan, Ustadz, anak ini sudah begini. Dari dulu anak pemarah. Dari dulu anak pencemburu. Dari dulu anak ini suka ngambek. Nah, ada orang yang bawaannya seperti itu. Tapi apa akan dibiarkan hal itu? Sampai mati dia memiliki karakter yang buruk. Atau ada sebagian orang berpikiran bahwa karakter nggak bisa dirubah, Ustaz. Jadi kalau sudah orang dari kecilnya itu pemarah, sampai itu akan pemarah. Tidak. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih. Lihat di halaman 10. Ketika ada seorang sahabat Al-Ashaj Ibn Abdul Qais. Dia adalah sahabat yang memiliki sifat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia, "Inna fika khallatain yuhibbuhum Allah." Wahai Asyaj, di dirimu itu ada dua sifat yang Allah sukai. Allah suka dengan dua sifat itu. Apa? Al-hilmu wal ana. Sifat santun, sabar dan tidak tergesa-gesa. Asyaj bertanya, "Ya Rasulullah, Ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Dia bertanya, ini akhlak yang mulia, ini karakter yang ada pada diri anak, itu bawaan lahir anak, pemberian Allah Subhanahu wa taala atau karena anak hidup di lingkungan yang sabar, yang nggak tergesa-gesa sehingga terbentuklah di diri anak karakter tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Balillahu jabalaka alaihima. Tapi Allah lah yang mengaruniakan keduanya kepadamu. Jadi ada karakter bawaan lahir yang baik yang dicintai Allah, ada karakter yang buruk yang dibawa sejak dia lahir. Tapi perlu diketahui bahwa itu dapat dirubah. Seorang tidak boleh putus asa ketika merubah karakternya. Seorang tidak boleh malas tatkala dia ingin menjadi orang yang dermawan. Contoh nih sekarang, ada orang yang pelit subhanallah melihat tadi disampaikan oleh Ustadz Mas'ud bahwasanya Babu Salam ini butuh madrasah, butuh butuh butuh lahan Ustaz ya. Butuh lahan. Dan matinya mic ini tadi itu pertanda kita lebih butuh lagi. Jadi tahun depan insya Allah Babu Salam nggak nyewa lagi Bu. Ada orang ketika diminta sedekah, dia mikir, Ustaz, anak mau sholat istikharah dulu, Ustaz. Mengerti itu mamanya. Itu memang ada seperti itu. Masya Allah. Nah, belum belum terbiasa sedekah. Ada kotak amal lewat ya dia, ya Allah, nyumbang enggak, nyumbang enggak, nyumbang enggak. Telepon mungkin saudaranya, kira-kira anak nyumbang enggak ya? Kita bicarakan akhlak ini adalah bawaan, sifat kepribadian dia yang sudah biasa, bukan sandiwara, bukan pura-pura, enggak. Memang dia orang baik. Kok dengar enggak suaranya? Nanti mati lagi. Nah, jadi insya Allah saya harapkan nanti panitia ini ibu-ibu udah terima kertas soal, kertas untuk pertanyaan itu. Iya semuanya nulis di sana. Nulis di sana komitmen ya Allah kalau aku punya rizki aku mau nyumbang buat babu salam terserah berapa. Kalau punya rizki. Antum tulis saja di situ. Ukti ana mau nyumbang Ustaz paling enggak kalau punya rizki 2M lah. Kalau punya rizki mungkin Allah kasih 10M, 2M kasih ke babu salam. Tapi kalau Ustaz, anak kayaknya nggak mau menghayal Ustaz. Ana mungkin bisanya 50 ribu Ustaz. Tulis 50 ribu. Nah, itu komitmen kita untuk menunjukkan akhlak kita. Dan akhlak bisa dilatih. Nanti kita akan membicarakan apa saja yang membuat kita ini bisa memperbaiki akhlak kita. Ada orang yang pelit ibu-ibu. Dan ada orang yang sejak lahir, Masya Allah. Dia itu baik banget sama teman-temannya. Sampai di rumah ibunya itu bingung. Mainannya dibagi-bagi sama tetangganya. Si ibu bingung, ya Allah satu anakku anak Ustaz dibagi-bagi, nangis minta lagi sama ibunya. Ya memang itu anak-anak, tapi kita sudah melihat akhlak yang mulia di diri anak kita. Ada anak kecil yang pelit banget, Masya Allah. Ketika dikasih permen tiga, dia punya teman gak ada yang dikasih sama dia. Itu bawaan dia. Dan ada keluarga-keluarga yang terkenal pelit. Apakah itu bawaan lahir? Bisa jadi itu bawaan lahir dan bisa jadi pembentukan di keluarga itu. Jadi pokoknya janganlah itu jangan minta sumbangan sama keluarga fulan. Anak sampai nangis-nangis nggak dikasih. Ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang sekedar kita ngomong, Pak kita ini butuh ini, ah aman sudah, Bismillah. Ada yang seperti itu. Itu akhlak. Kemudian kenapa madrasah karakter kita bicarakan? Kita akan melihat keutamaan berbicara tentang akhlak. Keutamaan kita memperbaiki akhlak keutamaan kita mendidik negeri ini menjadi negeri yang berkarakter. Dengar suaranya enggak? Insya Allah. Kecil tapi katanya. Dilanjutkan apa di break dulu? Lanjut, bismillah. Jadi yang kecil kupingnya dia agak besarin dikit. Nah, kita akan melihat kenapa kita diperintahkan untuk memikirkan karakter. Jadi kalau kita lihat manusia ini terdiri dari ruh dan jasad. Badan nih yang terbuat dari tanah dan ada ruh. Manusia itu pada hakikatnya menjadi mulia karena ruhnya, bukan karena jasadnya. Sebagian ibu-ibu itu lebih mementingkan jasadnya. Dia bersolek, berdandan, pakai baju yang macam-macam. Itu sekedar casingnya kalau anu ya. Kalau HP itu ada, masya Allah casingnya bagus, tapi dalamnya udah rusak, nggak bisa dipakai. Apa gunanya? HP yang dalamnya rusak, walaupun casingnya bagus. Seperti itu kita melihat sebagian orang subhanallah yang kalau kita melihat tampangnya, kita melihat tampangnya ini, masya Allah orang ini seakan-akan orang yang baik. Tapi tatkala dia berbicara, kita melihat bicaranya seperti bicaranya orang-orang yang tidak pernah sekolah umpamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Lihat di halaman 13 nih. "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah itu nggak ngelihat kepada bentuk kalian, fisik kalian, dan tidak pula kepada harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat sama Allah itu hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ibu-ibu, kalau bicara harta, kita berusaha jadi kaya nggak kaya-kaya. Bicara wajah, kita wajahnya pas-pasan, mau pakai krim apapun ya tetap pas-pasan. Ya mau gimana lagi, itu sudah pemberian, nggak bisa ditambah gitu. Ada orang yang berusaha untuk merubah wajahnya dengan operasi plastik umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia bukan tambah cantik, dia tambah buruk di pandangan masyarakat. Dan Allah pun melihatnya buruk. Yang Allah lihat adalah hati. Karena hati ini bisa kita tambah kebaikannya. Amal, amal perbuatan. Kita bisa nambah amal perbuatan kita. Sholat, kita bisa sholat lima waktu. Anak mau tambah Ustaz. Anak mau sholat sunnah. Masya Allah. Dia sedekah, anak tiap bulan Ustaz. Sedekah cuma lima ribu Ustaz. Tapi insya Allah mulai sekarang anak mau sedekah sepuluh ribu. Bisa ditambah amalannya. Tapi kalau rezekinya terkadang ya udah seperti itu rezeki dia. Ada beberapa poin disebutkan di sini kenapa kita harus membicarakan masalah akhlak. Tolong dibacakan poin-poinnya Ustaz. Poin-poin di bawahnya akan dijelaskan lebih detail apa harus madrasah karakter. Penutup orang nabi itu untuk menyempurnakan akhlak atau karakter. Subhanallah tuh. Salah satu tujuan nabi kita diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka sudah punya akhlak. Bahkan sebagian di antara mereka akhlaknya itu jauh lebih baik daripada akhlak-akhlak orang sekarang. Contohnya, menghormati tamu. Mereka kalau ada tamu, sebagian potong onta sampai berlebih-lebihan. Tamunya satu dipotong onta satu. Gimana mau dimakan? Sama dia dibagi-bagiin terus. Atau sama dia dibuang, diberikan kepada binatang-binatang yang menyantapnya. Mereka sudah punya akhlak-akhlak yang berlebihan dikurangin. Yang kurang disempurnakan. Itulah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak ini atau karakter ini juga berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dengan tauhid dan hablum minan nas dengan berkarakter mulia, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, Fadal Ustaz. Poinnya ini. Karakter seseorang berhubungan erat dengan kualitas keimanannya. Subhanallah. Jadi kalau kita melihat orang beriman itu, lihat sama akhlaknya. Terkadang ada akhwat nih yang udah ngaji ya, ada Teman kita yang udah ngaji Ustaz, ngaji udah 10 tahun Ustaz, tapi bayar utang nggak lunas-lunas. Ada apa nggak ada ibu-ibu? Nggak ada insya Allah. Kalaupun ada sedikit lah. Jadi karakter seseorang ini berhubungan dengan keimanannya. Dan kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakshallaha min ibadihil ulama'." yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah yang berilmu. Jadi seharusnya ketika ibu-ibu udah ngaji lima tahun, sepuluh tahun, harus berubah karakternya. Harus berubah akhlak yang buruk yang dia miliki. Karena apa? Karena keimanannya bertambah. Namun yang jadi masalah memang sebagian imannya nggak bertambah. Rasul SAW mengatakan, Akmalul mu'minina imanan, ahsanhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, paling baik karakternya. Baik itu kepada sang pencipta, kepada orang tua, kepada keluarga, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, akan nampak di situ. Karakter dia sesuai dengan keimanan dia. Yang ketiga, yang paling berat di mizan. Nah, Allah, mizan ini ibu-ibu adalah timbangan yang ada di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nuqimu mawazinal qist liyaumil qiyam. Gitu ayatnya Ustaz. Anak kok jadi lupa Ustaz. Timbangan-timbangan nanti di padang masyar itu akan diberdirikan dan akan ditimbang amalan kita. Yang ditimbang nanti tiga. Kitab kita, tubuh kita, dan amalan kita. Di antara amalan-amalan yang paling berat di timbangan adalah husnul khuluq. Adalah akhlak yang mulia, karakter yang mulia. Yang selanjutnya Poin yang keempat, dicintai dan berdekatan dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita kalau duduk sama orang alim, kita kalau duduk sama orang-orang yang kita cintai seneng hati kita. Dan ternyata orang yang paling dekat duduknya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang berkarakter mulia. Yang selanjutnya poin selanjutnya dimudahkan masuk surga. Subhanallah. Kita tiap hari doa minta surga. Allahumma inna al jannah wa na'udzubika minan nar. Dan ternyata tiket yang paling gampang untuk masuk surga itu adalah husnul khuluq Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya apa sih yang paling banyak membuat orang itu masuk surga? Apa kata Nabi? Takwa Allah. Nih hubungan sama Allah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wahusnul khuluq dan akhlak yang mulia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Apa kata beliau? Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi takwa itu hablum Allah dan husnul khuluq ini hablum minan nas kita. Ya, selanjutnya poin yang mana? diselamatkan dari api neraka. Nah. Kisah seorang wanita ini kisah untuk ibu-ibu dan pelajaran untuk bapak-bapak. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita yang masya Allah Wanita ini ibadahnya jangan ditanya. Sholat malamnya, kemudian puasa sunnahnya, sedekahnya juga banyak. Tapi yang jadi masalah dia itu pedes ngomongnya. Ada yang pedes, kalau ngomong itu nyelengit, katanya. Bikin sakit hati. Apa kata Rasul SAW tentang perempuan yang suka ganggu orang dengan ucapannya? La khaira fiha hiya finna. Nggak ada kebaikan nih di wanita seperti ini. Tempat dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi kita harus memperhatikan, mengevaluasi diri kita nih. Terkadang sebagian kalau suruh ibadah jangan ditanya, datang kajian jangan ditanya. Tapi kalau ngomong suka nyakitin orang. Maka hati-hati orang yang seperti ini, dia tidak akan selamat dari api neraka. Sebaliknya Rasul ditanya tentang wanita yang ibadahnya biasa, ibadah yang wajib aja dia. Sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, tapi dia subhanallah punya akhlak yang mulia. Dia kalau punya rizki, dia bikin makanan ya, dari kurma sama roti kering itu dibagiin ke tetangganya dan lidahnya dijaga dari menyakiti mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah nih yang seperti ini tempatnya di surga kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita penting berbicara tentang karakter. Kemudian Poin selanjutnya, kenapa memilih menerobos karakter yang ketujuh mendapatkan kedudukan orang yang tertuju di Subhanallah. Sebagian di antara kita nggak mampu sholat malam, nggak mampu puasa sunnah, tapi dia dengan melaksanakan atau menjaga etikanya, menjaga lisannya, memperbaiki karakternya, dia akan menyamai kedudukan orang yang sholat malam. Orang yang puasa terus. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajat sahir bil lail wa dhami bil hawajir. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang dengan akhlaknya yang mulia mencapai derajat orang-orang yang begadang sholat malam. Dan orang-orang yang kehausan di siang hari yang panas. Subhanallah. Jadi ibu-ibu kalau punya kekurangan di ibadahnya, sempurnakanlah dengan memperbaiki akhlaknya. Nah, selanjutnya. Poin keberapa? Duitmu akan cukup untuk semua manusia. Nah, nggak bakalan kita nih. Kita kalau punya uang satu triliun, ada yang punya uang satu triliun ibu-ibu. Kalau ada hari ini habis duit itu. Kalau mau dibagiin ke manusia, mau dibagikan orang sekampungnya, umpamanya kita nih sekarang berapa orang 2.500. Kalau tiap orang dikasih satu miliar, habis nggak? habis. Semenit habis duit itu. Maka duit kita akan habis sedangkan ada orang-orang yang belum mendapatkan kebajikan kita. Tapi dengan akhlak, kita bisa membuat mereka senang semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum lan tas'un nas bi amwalikum." Sebenarnya kalian tidak dapat mencukupi semua orang dengan harta kalian, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Yang bisa mencukupi mereka itu adalah ya kalau memandang mereka mandang dengan dengan pandangan yang nggak cemberut ya bermuka manis dengan mereka dan berakhlak mulia itu bisa karena nggak akan habis-habis kita punya wajah nih nggak bakalan habis kita tersenyum sama saudara kita nanti ada saudara kita tersenyum lagi apa sampai rumah senyum kita habis nggak bakalan habis dan akhlak pun tidak akan habis lalu Poin berikutnya, mengapa memilih madrasah karakter? Yang sembilan menjadi orang yang paling dicintai Allah. Subhanallah. Menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah?" Manusia mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab dan beliau ditanya, "Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Dan perbuatan apa yang paling Dicintai Allah, beliau mengatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi kepada saudara kita, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita. Dan dibaca nih, Rasul menyebutkan beberapa amalan-amalan yang semuanya akhlak. Dan kita lihat salah satu yang Nabi sabdakan di hadis ini, Beliau mengatakan wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin. Aku ni pergi sama saudaraku. Mungkin ibu-ibu punya teman ya atau sebagian kaum muslim yang memiliki saudara yang punya masalah. Kemudian kita pergi sama dia. Rasul mengatakan aku pergi berjalan dengan keluargaku menyelesaikan urusannya ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahron. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan Ibu. Cuma sekedar menyelesaikan urusan saudara kita. Dia punya urusan mungkin sama sekolah, dia nggak bisa bayar apa? Bayar SPP. Kita datang sama dia, yuk aku yang ngurusin semuanya, berangkat. Rasul mengatakan itu lebih beliau cintai yang seperti itu daripada iktikaf di Masjid Nabawi 30 hari. Di Masjid Nabawi itu satu kali sholat berapa? Seribu. Kalau sebulan dapat berapa kita? Ternyata akhlak yang mulia itu, itu lebih dicintai sama Nabi Muhammad SAW daripada ibadah itikaf. Kita tahu itikaf ini sunnah. Tapi itu menolong saudara kita bisa jadi wajib buat kita. Karena nggak ada lagi yang menolong dia. Nah, selanjutnya. Poin 10 sebuah negeri yang tegak ke Nah, subhanallah. Bisa dibayangkan ibu-ibu. Kalau semua kepala daerah di penjara, tutup nggak negara kita? Bisa tutup kita. Karena kita melihat subhanallah berapa banyak ya wakil-wakil pilihan rakyat. Kalau kita melihat umpamanya bupati fulan atau gubernur fulan, dia kena kasus korupsi, yang perlu ditanya siapa yang milih dia? Ya rakyatnya. Jadi sebenarnya masalah karakter ini ada di rakyat dan wakil rakyat itu menunjukkan nih karakter masyarakat ini seperti ini. Maka harapan kita bagaimana memperbaiki karakter masyarakat kita sehingga pemimpin-pemimpin kita ke depan adalah pemimpin-pemimpin yang berkarakter karena dikatakan innamal umamul akhlak ma baqiyat. Setiap bangsa hanya akan tegak selama masih terdapat akhlak. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kalau sudah nggak ada karakter di sana, Bayangkan, orang yang ahli nuklir yang akan dia lakukan adalah kekacauan di muka bumi ini. Seorang yang ahli ekonomi atau ahli politik, dia akan memanfaatkan keahlian dia untuk memperkaya diri dia, bukan untuk memperbaiki negerinya. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memiliki karakter yang mulia. Nah, poin selanjutnya, kenapa memilih madrasah karakter? Yang ke-11, dua rumah indah di surga bagi yang berharap Masya Allah. Semuanya udah punya rumah ibu-ibu? Sebagian ngontrak, sebagian nyewa, sebagian numpang, dan pada hakikatnya semua kita numpang. Karena akan datang suatu hari anak kita mengusir kita dari rumah kita. Anak kita, kita besarin dia, kita nyekolahkan dia. Pada suatu saat dia akan mengusir kita dari rumah kita digotong, dimandiin, dan dilemparkan ke jurang. Dan ada rumah yang menanti kalau kita sudah bikin. Kita tinggalkan rumah kita di dunia. Dan Allah akan memberikan sebuah rumah bagi orang yang akhlaknya mulia di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Poin ke-12, karakter seseorang menjadi barometer mencari pasangan hidup. Subhanallah. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sudah menikah. Yang belum menikah kita doakan semoga cepat menikah. Dan kalau mau menikah, yang amin itu yang belum kawin barusan. Dan kalau mau cari pasangan hidup tuh ternyata barometernya akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu faankihu Kata Nabi kalau datang meminang putri kalian, Seorang yang akhlak dan agamanya mulia. Seorang yang agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan agama dan akhlak. Karena belum tentu orang yang tadi yang ahli ibadah Nah, nggak apa-apa itu selingan ibu-ibu. Bismillah. Terkadang orang masya Allah lulusan pondok, jangan ditanya hafalan Qurannya berapa. Tapi ternyata dia menzalimin istrinya. Kita lihat sebagian orang Masya Allah dari sisi agama Allahu Akbar. Jangan ditanya, dia ceramah di sana, di sini, tapi akhirnya dia masuk penjara. Karena apa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk mencari yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yaitu dia beragama dan berakhlak. Kawinkan. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini Nah. Ada apa itu ibu-ibu? Anda nggak tahu, tapi yang jelas kita lanjutkan. Sampai mana kita nih? Nah, kalau tidak, kalau orang yang akhlaknya mulia, kalau orang yang agamanya baik, nggak dikawinkan. Kita mencari orang yang duitnya banyak, yang masya Allah, hartanya jangan ditanya, pekerjaannya sudah masya Allah. Kemudian orang-orang yang berakhlak ditinggalkan. Maka yang akan muncul adalah generasi-generasi yang tidak berakhlak. Orang mengawinkan anaknya karena duit. Ya sudah, anaknya nanti akan hidup di lingkungan yang tidak berakhlak. Dan orang-orang yang berakhlak serta agamanya baik, gak kawin-kawin. Akhirnya mereka tidak punya generasi mereka tidak memiliki manusia-manusia atau generasi yang dapat melanjutkan perjuangan mereka. Jadi urusan madrasah akhlak ini urusan yang wajib kita bincangkan, saudara. Dan alhamdulillah kita di tempat ini bisa berkumpul bersama untuk membincangkan tentang karakter seorang muslim dan muslimah. Di halaman 24 ini saya menukil ada 18 poin atau nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dibuat oleh Dignas. Silahkan dibaca, tapi yang ingin saya sampaikan ada satu karakter yang terpenting yang harus kita ketahui. Karakter ini adalah tahu diri. Seorang itu harus tahu diri. Tahu diri? Hah? Iya. Tahu diri ini. Halaman 26 Ibu-ibu. Dia harus mengenali dirinya. Siapa dia? Dia harus memposisikan dirinya sebagai dia, bukan orang lain. Ketika seorang pegawai, seorang pegawai masuk kantor pura-pura jadi bos. Pakai baju bosnya ya, masuk kantor bosnya. Kira-kira sama temennya gimana? Ente kata dia, ya Hano tuh kayak gitu kata dia. Ente keluar. Kenapa? Karena dia pura-pura. Dan ketika bosnya tahu dia melakukan hal itu, mungkin dia akan dipecat. Maka kita harus mengetahui diri kita, mengenali diri kita. Dan di sini ada empat pertanyaan penting agar kita mengenali diri kita sehingga kita bisa berkarakter dan berakhlak mulia. Yang pertama, pertanyaannya, Fadol dibaca. Siapa Yang kedua? Yang kedua terbuat dari apa? Yang ketiga kenapa dan untuk apa di sini? sampai kapan di sini dan kemana Nah, udah nih ibu baca nih nanti nih. Insya Allah semua kenal siapa kita. Kita nih makhluk Allah subhanahu wa taala. Kita nggak pernah menciptakan diri kita. Kita ada di sini, didatangkan oleh Sang Pencipta dan kita makhluk. Dan Al-Khalik memberikan kepada kita segala fasilitas untuk hidup di muka bumi ini. Dan kita terbuat dari apa? Jangan sombong. Kita terbuat dari tanah. Dan kita bakal kembali kepada tanah. Kenapa dan untuk apa di sini? Itulah yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Kita katakan kepada anak kita, nak, kau tahu nak, kau di sini didatangkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan kita hidup. Mengabdi kepada sang pencipta. Tunjukkan bahwa kau memang hamba. Sebagian orang menganggap dirinya bos. Oke, okay, kau walaupun bos, walaupun memiliki jabatan, walaupun engkau seorang presiden, walaupun engkau seorang raja, tetap di hadapan Sang Pencipta, engkau adalah hamba. Yang kalau Allah mau mencabut nyawamu, langsung dicabut. Dan kita melihat pemimpin-pemimpin dari dulu, dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Soleh, Nabi Hud, kemudian Nabi Musa, semuanya hilang. Semuanya mati. Kenapa? Karena mereka semua adalah hamba dan mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kapan di sini dan kemana kelak akan pergi ingat kita di sini sampai batasan waktu yang sudah ditentukan. Kalau di Wiladatika ini mungkin kita sampai sore nanti. Sampai jam 3. Kita tahu, oh saat anak di situ sampai jam 3. Maka anak akan siap-siap sebelum jam 3 anak sudah siapkan semuanya. Begitu pula kehidupan kita di muka bumi ini. Umur kita kata Rasul SAW alaihi antara 60 sampai 70. Jadi orang kalau umur 70 itu ya udah siap-siap lah. Karena apa? Karena wa aqalluhum man Kata Nabi sedikit yang lewat dari sana tuh sedikit langka mungkin kita melihat orang-orang yang lewat dari sana. Jadi empat pertanyaan ini tolong nanti di rumah dibaca, dipelajari. Kemudian anak kita kita perintahkan dia untuk membaca. Nah, kau supaya kenal kau itu siapa sih sebenarnya? Supaya anak itu nggak sombong, nggak sembarangan berbuat. Karena orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak kenal dengan dirinya. Pernah seorang ulama bertemu dengan salah seorang gubernur yang jalan dengan sombong, Bajunya menyeret tanah. Kemudian diberi nasihat oleh alim ulama ini. Ittaqillah kata dia. Apa kata gubernur ini? Ama ta'rifuni? Apa kau nggak kenal sama aku? Kata dia. Arifu, aku tahu sama engkau. Engkau awalnya terbuat dari air mani. Dan engkau akan kembali kepada tanah. Dan selama hidup perutmu membawa kotoran. Kata dia. Itu kau, kata dia. Apa kata gubernur ini? Iya, kau kenal aku sekarang, kata dia. Karena sebagian orang merasa sombong dengan hartanya, dengan kedudukannya, bukan apa-apa dia. Maka kembali lagi dengan kita mengenali diri kita, insya Allah akhlak kita akan berubah. Karena itu modal pertama untuk memperbaiki diri kita. Di sini di halaman 33 ada empat esensi kebajikan yang kita harus ketahui kalau pemerintah menyebutkan di sana ada 18 nilai-nilai sebenarnya semua itu tercakup di empat hal yang pertama adalah al-iffah menjaga diri Fadl mungkin antum baca empat esensi kebajikan kebajikan apa saja yang akan untuk membangun baik-baik kebajikan yang membutuhkan seorang hamba yang mengenali jadi diri tugas dan misi yang diundangnya. Menurut Ibnu Miskawai, ada empat pilar yang kebajikan. Al-Iffah, menjaga diri. Asyaja'ah, keberanian. Al-Hikmah, kebijaksanaan. Yang keempat, Al-Adalah, keadilan. Adapun Ibnu Qayyim, maka beliau menggantikan Al-Hikmah dengan kesabaran. Dan tidak dapat diragukan bahwa Al-Hikmah untuk kesabaran. Keempat pilar ini saling mendukung satu sama lainnya dan tidak mungkin karakter yang mulia dan negara berdiri tanpa Subhanallah. Karakter yang mulia harus berdiri di atas empat ini. Ada orang yang hakim, ada orang yang bijaksana, tapi dia penakut, pengecut. Maka orang akan dia memiliki karakter yang buruk. Ada orang yang adil, tapi dia tidak bijaksana. Dia, Masya Allah, kalau kau tanya tentang keadilannya, jangan ditanya. Tapi terkadang dia menyampaikan keadilan itu tidak dengan cara yang baik. Sehingga orang akan memandang dia, anak tahu dia orangnya baik, orangnya benar. Cuma gayanya tuh. Terkadang kita melihat gayanya kurang bijak, ngasih tahu orang tua seperti ngasih tahu anak-anak. Kita melihat sebagian orang masya Allah adil, afif, pemberani. Ketika menegakkan kebenaran jangan ditanya, tapi tidak hakim, tidak bijak ketika dia menyampaikan kebenaran tersebut. Jadi empat hal ini, empat pilar ini harus saling mendukung Nah, tafadhol baca lagi. Sifat sabar akan bagi seorang demi tahan ganti, mampu menahan amarah, tidak merugikan orang lain, sikap mahmud dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Subhanallah. Sabar ini benar-benar karakter yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Karena kehidupan ini isinya kalau nggak nikmat bala. Terkadang sebagian orang itu tidak bersabar saya pernah berjumpa dengan seorang, alhamdulillah dia sekarang menjadi seorang yang bersabar dulu ya. Kita berangkat umroh, sampai di Mekah, ternyata hotelnya itu tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kadang terjadi, ketika kita masuk hotel, teman itu ngomong, Ustaz, kayaknya anak mau pulang ke Indonesia Ustaz. Subhanallah, ini belum umroh, masih pakai baju ihram. Dia masuk kamar, anak nggak kayak gini kamar yang anak minta Ustaz. Kata dia, subhanallah ya. Anak ngomong sabarlah bang, insya Allah diurus. Yang penting kita umroh dulu. Terkadang orang tidak sabaran untuk menghadapi hal itu. Tujuan utama dia, dia harus tahu. Tujuan utamanya adalah umroh mamanya. Kita nih datang kajian, tujuan utama kita adalah kajian. Hal-hal yang terjadi di sini, jangan membuat tujuan kita itu sirna. Itu hanyalah bumbu-bumbu yang menemani perjalanan kita. Maka ingat kesabaran ini sebagaimana disebutkan membuat orang lebih tahan banting, menahan amarahnya, tidak merugikan orang lain, bersikap lemah lembut dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Coba tadi ini, kalau ibu-ibu tergesa-gesa nggak punya sifat sabar, mungkin udah kosong gedungnya. Zat anaknya udah capek Zat, berapa kali mati gitu kan. Tapi karena sabar, kesabaran itu membuat seseorang mendapatkan tujuannya, sebagaimana dikatakan as-sabru kas-sabiri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali sabar itu seperti jamu jadam ya sabir itu pahit rasanya itu pahit tapi akibatnya itu manis insyaallah nah fadhal sifat sabar menjaga kesucian diri dan orang tidak berpikir dalam salokat juga perasaan malu yang merupakan kunci segala kebaikan. Sifat menjaga kesucian ini juga menghindarkannya untuk terlibat dalam perbuatan keji, pikir, dusta, gunjing, dan mengadu Subhanallah jemaah. Jadi tatkala kita menjaga diri kita, kita menjaga diri kita dari semua perbuatan dosa pada hakikatnya. Menjaga kesucian diri kita, Maka yang ada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa Allahumma inni as'alukal huda Wattuqa wal afaf. Ni afaf ini artinya kesucian diri. Wal afaf wal ghina. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk akhlak atau pilar akhlak yang mulia. Fadhal. Sifat berani menjadikan seorang kuat untuk menjaga harga diri, mudah untuk membumikan norma dan akhlak mulia serta ringan tangan. Dengan begitu, ia tidak ragu mengeluarkan atau berpisah dengan harta yang dicintai. Subhanallah, untuk melihat. Jadi seorang yang bersedekah itu dia adalah orang yang pemberani. Artinya pemberani apa? Dia berani resiko. Anak keluarkan bismillah. Ente kalau punya uang satu juta, ente keluarkan lima ratus, tinggal lima ratus nggak apa-apa. Allah ganti nanti. Dia berani ambil resiko itu. Itu jadi kedermawanan asalnya dari keberanian seseorang menghadapi kehidupan ini. Nah, dilanjutkan silahkan. Sifat ini juga mempermudah hubungan amarah dan bersikap santun. Dengan modal keberanian, seorang dapat menggenggam erat ketegasan jiwanya, serta menekannya dengan tali baja yang tak mudah putus. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syadid bisur'ah." Bisur'ah. Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengarahkan lawannya dengan pergulatan, tapi lain orang tua yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Subhanallah, subhanallah ya. Kita lihat kalau kita bicara siapa yang paling kuat di sini, bukan yang paling kekar badannya, bukan yang selalu fitness, tapi orang yang paling kuat adalah yang bisa menjaga dan menahan emosinya tatkala dia marah. Tatkala dia marah. Naam, fadhal. Oleh karena itu hakikat keberanian seorang adalah kemampuan untuk melawan musuh besar yang yaitu hawa nafsu. Sifat adil dapat mengasah sikap seseorang untuk terus berupaya meluruskan perangainya, membantunya memilah antara bersikap terlalu berlebihan dan bersikap terlalu kurang. Sifat ini mendorong untuk terus bersikap dermawan dan murah hati, sikap tengah-tengah antara pikir dan boros. Selain itu sifat ini dapat menghentikan sifat pemberani, sikap tengah-tengah antara pengecut dan nekat, adil juga dapat menghadirkan itu penengah antara sifat dan rendah diri. Barakallah fiik ya. Kemudian kita lanjutkan empat esensi keburukan, tolong dibaca di sini. Kita akan masuk kepada pembahasan kapan maaf di halaman 36 36 Ibu ada yang salah di sini. Di kekurangan yang pertama kelancangan itu diganti kedunguan. kelancangan diganti kebodohan atau kedunguan ya. Jadi sifat bijaksana ini diantara sifat bodoh dan sifat lancang. Itu disebut orang yang hakim, orang yang bijak adalah orang yang tidak melakukan kebodohan dan tidak lancang dia berbuat, tapi dia bijak dalam kedua hal itu. Di halaman 37, kapan sebuah karakter disebut mulia? Kita supaya tahu sekarang ini muncul kelompok-kelompok dari barat yang mereka disebut relativisme. Kelompok kalau bahasa Arabnya itu nisbiun, mereka menganggap semua itu relatif. Akhlak itu pun relatif. Kalau menurut inti baik belum tentu menurut anak baik. Dan itu sudah muncul di negeri kita karena memang sarana transformasi ini tidak bisa dibendung sehingga orang mempelajari apa yang datang dari barat Bahkan sebagian meyakininya dan menyebarkannya. Mereka mengatakan ahlak itu ya relatif. Kalau menipu, menipu itu baik apa enggak baik? Sebagian orang mengatakan bisa jadi itu adalah suatu keberanian. Sampai ada sebagian orang nyontek di ujian. Waktu ujian dia nyontek. Keluar dari ujian dia bangga. Dia mengatakan, wah anak bisa nyontek guru nggak ngeliat tadi. Dia bangga, dia merasa itu satu kebajikan gitu kan. Kemudian tatkala dia melihat orang lain nggak nyontek ya, inti penakut gitu kan. Pengecut inti. Ini ketika terjadi yang namanya paham relatif itu muncul di masyarakat kita, maka akhlak tidak ada yang tetap. Bisa jadi berubah-ubah, hari ini kita dermawan, besok kita pelit. Karena apa? Ya sudah, sekarang masanya masa harus pelit, Ustaz. Gitu kan. Bagaimana kita mengetahui sebuah karakter itu mulia? Yang pertama, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul SAW. Itu sebagai ukurannya. Karena apa? Karena Al-Quranul Karim adalah wahyu dari Allah SWT. Allah tuh yang menciptakan kita. Allah tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dan Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak menentukan bukan siapa-siapa. Karena semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan ini yang mulia, ini yang buruk, tunggu dulu. Ana mau tanya, kira-kira buat Allah itu baik apa enggak? Kalau disebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai akhlak yang mulia, maka kita terima sebagai akhlak mulia. Yang kedua, akal dan hati nurani manusia. Kita punya nurani, kita punya akal, Allah sering mengatakan afala tatafakkarun, afala taqilun. Kalian nggak gunakan tuh akal kalian. Kalian nggak gunakan tuh hati kalian untuk berfikir. Manusia alhamdulillah diberi hati nurani. Yang dengan hati nurani itu dia dapat membedakan secara global mana yang baik dan mana yang buruk. Insya Allah hati nurani manusia semua mengatakan pembunuhan itu buruk. Walaupun dia Ustaz, anak nggak tahu dalilnya di Al-Quran, wala di Sunnah, anak nggak hafal tuh. Dia merasa itu buruk. Penipuan. Orang yang punya hati nurani, dia nipu nih nggak benar Ustaz. Bohong, dia akan tahu bohong itu nggak baik. Dari mana? Dengan hati nuraninya yang Allah berikan kepada dia dan tentunya hati nurani ini nggak mutlak. Karena ada hati nurani manusia yang sudah rusak. Rasul SAW mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah فأبواه yuhawidanihi أو yunasirani أو يمجسانه يمجسانه semua itu dilahirkan dalam kondisi fitrah tapi ada faktor yang mempengaruhi fitrah dia itu keluarganya orang tuanya lingkungannya dia bisa jadi majusi bisa jadi nasrani bisa jadi yahudi kemudian yang ketiga tradisi apa tradisi bisa menjadi ukuran akhlak atau pandangan umum masyarakat. Kalau buat masyarakat umum baik, kita katakan baik. Umpamanya, di sebuah tempat, saya dengar nih, ada tempat-tempat pantai-pantai telanjang. Menurut masyarakat sana, orang kalau masuk ke sana pakai baju, aib. Kata dia, na'udzubillah, itu gimana pakai baju? Nih semuanya nggak pakai baju. Itu tradisi. Jadi tradisi yang seperti ini tentunya tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hati nurani manusia pun tahu yang tidak berpakaian itu binatang. Dan binatang pun kita lihat dia menutupi kemaluannya dengan ekor yang Allah berikan kepada dia. Kemudian ada manusia-manusia yang hati nuraninya sudah rusak dan mereka berkumpul, bermajelis bersama iblis ketuanya membuat sebuah tradisi, membuat sebuah akhlak dan tentu masalah tradisi dan pandangan manusia ini tetap harus ditimbang dengan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita akan berbicara melanjutkan tentang bagaimana mengasah hati nurani kita. Karena kita tahu saat anak nggak mungkin hafal Quran sudah saat anak sudah tua. Anak-anak juga nggak mungkin semua dipondokin. Karena kita kepingin anak-anak jadi dokter juga. Tapi bagaimana dia itu memiliki nurani yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nurani manusia ini. Wa nafsi wa ma sawwaha di halaman 39 Ibu ya. Allah berfirman di surat Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fa'alhamaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, jalan kefasikan dan ketakwaan. Jadi jiwa kita ini telah diberi ilham, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Kemudian Allah jelaskan qad aflaha man zakkaha Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi pada hakikatnya kita ini punya rasa, punya timbangan, punya perasaan yang di situ kita bisa melihat ini baik, ini buruk. Allah mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengupak, mengum, mengemukakan alasan-alasan. Orang mengatakan enggak, aku enggak melakukan itu padahal dia melakukan. Dia berusaha untuk membela dirinya, tapi dia tahu dia telah melakukan kesalahan. Kalau perbuatan dia itu enggak salah, kenapa dia enggak jujur? Dia tahu yang dia lakukan dosa. Sehingga dia berusaha untuk menutupi dosa-dosanya. Dan itu nurani manusia. Kemudian berkaitan dengan nurani ini, pernah Rasulullah saw ditanya tentang albir dan tentang dosa di halaman 40 beliau mengatakan albir husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas Albir, kebajikan, kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi perbuatan yang dapat pahala itu akhlak yang baik. Wal isim dan dosa. Kita mungkin nggak tahu dalilnya. Ini dosa apa nggak dosa? Tapi kata Rasul SAW, dosa itu mahaka fi nafsika. Sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dan engkau nggak suka orang lain tahu. Makanya kita kalau berbuat dosa berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Kita tahu ini dosa. Kita nggak ingin orang lain tahu, walaupun kita nggak tahu dalilnya. Tapi nggak enak loh, di hati ini perasaannya pokoknya nggak enak, Ustaz kata dia. Dan itu dosa. Rasul SAW pernah ditanya tentang dosa, apa kata Rasul SAW? Istafti qalbak. Kau kalau mau tanya antara pahala dan dosa itu, tanya sama hatimu. Albirru ma'annat ilaihin nafs. wat Watma'anna ilaihil qalb. Yang disebut kebajikan yang disebut kebajikan adalah yang hati kita tenang, yang jiwa kita tentram ketika mengamalkannya. Kenapa? Karena nggak ada perasaan apa-apa. Wal ithmu mahaka fin nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka nasu aftau. Yang disebut dosa adalah sesuatu yang bergejolak di hati kita yang nggak enak, yang kita nggak ingin orang lain tahu dan Rasul memberikan nasihat walaupun orang ngasih fatwa sama engkau. Orang ngasih fatwa, enggak, enggak apa-apa ini, kata dia kan. Terkadang kita tanya sama Ustadz Fulan, bilang enggak boleh. Tanya sama Ustadz Fulan, bilang boleh. Kita mau ikut yang mana nih? Tapi hati kita enggak enak kayaknya nih, ngamalkan ini. Ya tinggalkan hal itu. Kita sekarang akan berbicara tentang bagaimana mengasah nurani kita. Supaya nurani kita ini semakin tajam. Nurani kita semakin baik, semakin bisa memilah. Karena kalau pisau itu enggak diasah, Lama-lama pisau itu tumpul dan hati nurani kita tidak bisa mengenalin mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan di sini ada tiga kaedah penting untuk mengasah nurani kita. Dan ingat kita ketika berbicara hal ini jangan ngomong orang lain. Kita ngomongin diri kita sendiri dulu, nanti baru kita berusaha memperbaiki orang lain dan kita akan kaji hal itu. Yang pertama, ingatlah bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Boleh baca. Di antara pilar-pilar penting untuk mengarahkan orang manusia kepada kesempurnaan karakter adalah tiga kaitan penting. Yang pertama, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Subhanallah. Jadi ada dua jalan, ada dua karakter. Satu karakter mengantarkan ke surga, satu karakter mengantarkan kepada neraka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, huffatil jannah bil makarih. Jalan menuju surga itu susah. Susah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal yang tidak disukai jiwa. Mungkin jalannya penuh dengan duri-duri. Itu jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Jadi kalau kita dihadapkan dengan suatu amalan, satu perbuatan, kita lihat nih, kita nggak tahu nih hukumnya gimana nih. Tapi kalau jiwa kita condong dengan dia, senang dengan dia, oh jangan-jangan ini ke neraka nanti jalannya. Tapi kalau kita melihat susah hati kita ini untuk mengamalkannya, mungkin ini jalan menuju surga karena memang jiwa itu harus dipaksa ditundukkan bagaimana dia dapat menuju ke surga Allah Subhanahu taala. Jadi ini salah satu kaidah kita udah tahu nih. Kalau kita hati kita condong, nafsu kita berat ke sana, ya udah. Contoh nih, datang ke pengajian dengan datang ke konser musik. Kalau datang ke konser musik, jiwanya gimana? Wah, dia udah seneng banget gitu zen ini. Tapi kalau ke pengajian, aduh pengajian lagi gitu dia, males mana kan. Itu sudah kelihatan. Jadi di situ kita dapat membedakan ini baik, ini tidak baik tanpa dalil ya. Kalau sudah ada dalilnya selesai. Tapi ada orang-orang yang dia nggak tahu dalil, tapi di sini dia punya jiwa. Paling nggak dia bisa melihat dengan nurani yang Allah berikan kepada dia mana yang hak dan mana yang batil dengan melihat kecondongan jiwanya. Kalau jiwanya condong, merasa nyaman, bahaya. Tapi kalau jiwanya susah, mudah-mudahan itu jalan menuju ke surga Allah SWT. Nah, Fadal. Kaidah kedua, perlakukan manusia sebagaimana dirimu suka mereka memperlakukan. Subhanallah. Ini kaidah dalam bahasa Indonesia-nya disebut jangan mencubit orang. Anak kau salah gimana? Jangan mencubit orang kalau apa tuh jemaah jadi nggak dengar. Jadi kalau dicubit sakit jangan nyubit orang gitu kan? Ya, kalau dicubit sakit jangan nyubit orang. Ini kaidah. Hati nurani kita bisa membedakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita. Beliau mengatakan, "Faman ahabba an yuzahzah anin nar wa yudkhalal jannah." فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه yang ingin masuk surga, yang ingin dijauhkan dari api neraka, hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang berkaitan dengan hablum minallah. Dengan manusia, wal ya'ti ilan nas, hendaklah dia mempergauli manusia sebagaimana dia ingin orang itu mempergauli dia. Kalau kau tidak suka ditipu, jangan nipu orang. Kalau kau nggak suka dibohongin, jangan bohongin orang. Tapi ada nggak yang ngomong, Ustaz, anak ini suka ditipu Ustaz. Nggak ada. Orang <laughs> semuanya hati nurani nggak suka dia ditipu. Dia sakit hati kalau ditipu. Maka jangan menipu orang. Kaidah ini pada hakikatnya meletakkan jiwa orang lain di tubuh kita. Jadi seakan-akan kita ini dua jiwa berada di satu tubuh. Dua jiwa berada di satu tubuh. Sebagaimana kita nggak ingin dicubit, maka jangan mencubit orang lain. Dan kaidah ini dikuatkan dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang tidak dimiliki oleh agama manapun, oleh bangsa apapun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kita ingin dibantu orang, maka kita akan membantu orang. Ketika kita melihat saudara kita kayak sekarang nih duduk rapat-rapat ya di tempat di kajian biasanya kalau duduk itu kadangkala kakinya naik ke kaki kita, pahanya naik Betul ibu-ibu. Betul tuh. Kita biasa tuh kaki kita diinjak. Ya biasa dia memang. Karena kita bareng-bareng. Tapi di situ kita melihat. Kalau kita ingin dikasih tempat sama orang lain. Ada orang. Ada orang nih. Kalau ada jemaah baru datang. Dia rapet-rapetin kakinya. Biar dia nggak dapat tempat gitu kan. Subhanallah. Seharusnya engkau itu kan ingin. Kalau kau datang telat ingin dikasih tempat. Ya berusahalah untuk mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Dan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memisalkan ya matalul mu'minina fi tawaddihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, cinta mereka, kama salil jasadil wahid, kata Rasul seperti satu jiwa, kama satu badan. Ibu-ibu lihat kalau orang sakit gigi, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Orang kan ngomong, ente ini kok nggak tidur? Kata dia, kan yang sakit giginya, bukan matanya. Kita seperti satu jasad. Dan saya sampai sekarang ketika membaca hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan persaudaraan kita dengan sesama Muslim, sesama manusia yang beriman kepada Allah Swt seperti satu jasad. Saya ingat dengan seorang dokter yang menceritakan, Ustaz dia cerita, kalau tangan kita luka, tangan kita nih luka nih. Dia menceritakan bahwa semua darah di tubuh kita ini langsung berbondong-bondong untuk ngobatin dia. Kumpul dia di tempat luka itu. Bagaimana cepat berhenti? Bagaimana yang terputus cepat nyambung? Seperti itulah seharusnya seorang mukmin. Dan ini hati nurani kita harus dipupuk dengan kaidah yang kedua ini. Kalau kau dicubit sakit, jangan mencubit orang lain. Naam barakallahu fiik. Yang ketiga? Nah, subhanallah, ini kaidah penting untuk hal-hal yang kita bingung, yang dia berada di antara halal dan haram. Ketika kita melihat di situ saat ada unsur halalnya, tapi dilihat dari sisi lain ada unsur haramnya. ومن وضع بالشبهة وضع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Sungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat Maka siapa yang mengaku terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang diharapkan. Sebagaimana pengembara yang mengembara hewan pembalaan di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia larangkan. Ketahuilah bahwa Subhanallah. Ya, hati kita lah yang menjadi tempat kebaikan. Dan hati kita yang kecil itu bisa meliputi segala kebaikan yang ada di muka bumi ini karena Allah menciptakan hati sangat sangat indah. Baik. Berkaitan dengan hal ini ingat berarti ada yang halal ya, ada yang haram, ada yang samar-samar. Untuk yang samar-samar ini nurani kita diperintahkan untuk menjauhinya. Seperti orang yang dekat-dekat sama yang haram. Syubhat itu kita tahu, syubhat ini ada unsur haramnya. Ketika kita dekat-dekat terus mau nggak mau kita akan terkena haramnya. Tapi kalau kita menjauhi maka kita akan selamat insyaallah biidznillah tabaraka wa taala. Nah, sebelum kita tutup nih Alhamdulillah kita sudah makan, udah sholat. Biasanya kalau habis makan itu kenyang. Belum kenyang. Dan kalau kenyang ngantuk biasanya. Tapi harapan anak di sesi kedua ini karena sesi kedua ini sesi inti sebenarnya. Karena kita akan masuk kepada bagaimana cara kita meraih sebuah karakter. Kemudian nanti Selanjutnya bagaimana cara kita merubah karakter orang. Jadi cara yang pertama ini bagaimana kita sendiri sebagai seorang muslim meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki karakter kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa karakter manusia ada dua ragam. Yang pertama yang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia sejak lahir seperti itu. Dia sejak kecil memang orangnya baik. Dia sejak kecil dermawan. Ada orang yang sejak kecil pelit. Tapi ternyata ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dia jadi dermawan juga. Padahal karakter bawaannya tidak baik. Maka di sini ada beberapa cara dan cara-cara yang disebutkan ini seharusnya semuanya kita praktekkan. Bukan hanya memilih satu di antara cara-cara yang Allah memerintahkan kepada kita. Silahkan dibaca. Yang pertama. Ada beberapa Engkau jalan segala harus semuanya dengan doa dengan bismillah karena mulai. Karena Allah yang Maha Esa dan Somad, dialah yang mengatur dunia ini dan isinya. Kita di bawah kontrol dan kebanggaan. Tidak ada yang dapat menghalangi siapa yang dirinya dan tidak ada yang dapat memberi siapa yang menghalanginya. Semua makhluk yang ada di dalam dan juga di bumi senantiasa memohon kepadanya. Dalam setiap masa, ia dalam urusannya. Mengangkat derajat dan merendahkannya. Subhanallah, na'am. Doa ini adalah jalan-jalan dan cara yang paling pintas untuk meraih segala sesuatu. Begitu pula dalam masalah karakter. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allah mengatakan, "Ud'uni, mintalah kepada aku," kata Allah, "aku akan kabulkan." "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Jadi orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang meninggalkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong sebenarnya. Padahal dia tahu bahwa manusia diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu ba'ifa. Tiada cara untuk memperkuat dirinya kecuali dengan memohon kepada Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan langit tujuh lapis. Dialah yang menciptakan bumi dan isinya. Dialah yang memberikan akhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadikan Abu Bakar Siddiq memiliki perilaku yang dermawan dan suka berbagi. Maka kepadanya kita memohon agar dia merubah dan memperbaiki akhlak kita. Tapi intinya kita harus tahu dulu bahwa akhlak kita ini memang perlu diperbaiki. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam di sini di halaman 48 coba dilihat hadis ini. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bersabda manusia paling lemah yang artinya ajazun nas man ajaza anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bis salam Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Ibu-ibu bisa bayangkan, dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa persen darinya yang kita isi doa, yang kita isi permohonan, yang kita isi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Dia merasa sudah cukup, dia merasa sudah lebih bahkan sehingga dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia memohon, Allah akan meridhoinya. Apapun yang dia pinta, selama dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Kata Umar, Aku tidak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak. Kenapa? Karena doa pasti dikabulkan. Fa'idha ulhimtu doa fama'ahul ijabah. Kalau aku bisa berdoa, maka di situ ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling kikir adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Kita lewat depan rumah tetangga kita, kita lewat gang, kita melewatin seratus orang, satu salam pun tidak kita tebarkan untuk mereka. Padahal kita tidak kurang apa kalau mengucapkan salam. Beda kalau kita berbagi duit, mungkin duit kita akan berkurang. Tapi ini salam termasuk akhlak yang mulia. Sungguh kasihan mereka yang berusaha sekuat tenaga, memeras keringat, menahan dahaga, namun hasilnya sangatlah hampa karena lupa tak pernah berdoa kepada Sang Pencipta yang Maha Perkasa padahal dia berjanji mengabulkan semua doa. Maka sekali lagi kalau ingin perubahan baik perubahan di ekonomi kita, perubahan di suami kita, perubahan di keluarga kita, perubahan di anak kita, maka jalan paling pintas adalah doa Rasul saw mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Maka sekali lagi tatkala berbuat keburukan jangan menyerahkannya kepada takdir. Maksudnya dia mengatakan ya udah anak seperti ini Ustaz, mau gimana lagi? Jangan. Karena takdir itu bisa dirubah dengan memohon kepada yang menurunkan takdir itu. Allah yang membuat takdir itu dan Allah bisa merubahnya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis selanjutnya sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallah biddu'a. Coba dibacakan artinya. Sesungguhnya doa bermanfaat kepada apa yang sudah diturunkan dan yang belum Subhanallah. Kita disuruh berdoa. Untuk apa saja. Memohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Allah sifati dengan sifat yang sangat mulia. Dengan karakter yang paling agung. Yang itu disaksikan atau dipersaksikan oleh semua manusia. Baik kawan atau lawan. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak atau karakter yang sangat agung. Ternyata Nabi masih berdoa. Nabi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa doa yang insya Allah nanti yang hafal doa ini dapat hadiah. Yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya Ya Allah, berikanlah jiwaku ini jiwa yang takwa. Jikalah dia yang engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkau akan jaga dan pemeliharaannya. Nah, Nabi minta kepada Allah agar disucikan jiwanya. Karena jiwa kita ini, kata Allah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka dengan kita memohon kepada Allah agar disucikan jiwa kita, karena dialah yang memiliki jiwa kita dan hanya dia yang dapat membersihkannya. Doa Nabi juga yang biasa dibaca Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaq la yasrifu anni sayyi'aha illa anta subhanallah yang artinya Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan pada akhlak tersebut kecuali Engkau dan palingkan akhlak yang buruk tidak ada yang dapat dari hanya Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kalau kita sudah tahu yang bisa merubah akhlak kita adalah Allah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat manusia, Allah ciptakan kita di dalam bentuk yang sangat sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi." Naam, fadhal. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan maka baguskanlah Ini tiga doa, usahakan tidak meninggalkannya. Usahakan untuk terus membacanya. Baik kita yang sudah berakhlak mulia karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berakhlak mulia, tapi ternyata beliau masih berdoa. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang dilahirkan dengan karakter baik, terkadang karakter itu bisa berubah dikarenakan pengaruh-pengaruh lingkungan atau pengaruh-pengaruh lainnya. Seorang yang sholat, orang yang sholat dari kecil dia sholat, tapi bisa jadi dia meninggalkan sholat itu ketika ada pengaruh yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan sholat itu. Maka berdoa untuk tetap bisa sholat, bisa berakhlak mulia. Nah, yang kedua, cara kedua untuk meraih karakter indah dan memperbaiki karakter kita yaitu berilmu. Tak kenal maka tak sayang. Manusia yang manusia apa yang tidak dikenalinya. Dan Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada ilmu. Dengan yang manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Sebagaimana ilmu dengan pahala dan ganjaran, karakter yang mulia ditambah manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya akan mendorong hati untuk berlomba-lomba menghias diri dengan karakter terpuji serta menjauhi yang tercela. Subhanallah. Ilmu kita ini kalau tahu dengan gelas yang kita pegang racun, maka kita akan melemparnya. Kita akan membuangnya. Sebagian orang itu kenapa masih membawa gelas dan galon yang berisi racun? Karena banyak di antara mereka tidak tahu bahwa yang mereka bawa adalah racun. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya dia memiliki akhlak yang buruk, dia akan terus melakukan keburukan-keburukan dia. Tapi kalau dia tahu dengan kebaikan, dia tahu, masya Allah, dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berakhlak mulia. Dia mengetahui apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjauhi akhlak yang buruk? Niscaya ilmu itu akan memotivasi dia untuk berbuat amal kebajikan. Seorang yang tidak berbakti kepada orang tuanya umpamanya, terkadang karena dia tidak tahu bahwa berbakti itu sesuatu yang diwajibkan. Seorang yang meneguk minuman keras atau tak henti-hentinya melakukan perbuatan dosa terkadang penyebabnya karena dia tidak tahu dan tidak mengerti apabila dia mengerti dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan meninggalkan perbuatan itu Nah, silakan dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah memberi karunia yaitu orang-orang beriman. Ketika dia mengurus di antara mereka seorang rasul yang bertolak dari sendiri, dia membacakan ayat-ayatnya dan membersihkan mereka dari sikap sekajara dan mengajarkan Alkitab dan hikmah sunnah. Sesungguhnya mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah. Jadi ilmu secara umum memiliki pengaruh yang positif. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar ya. Para jemaah sudah pernah mendengar bagaimana ada seorang ustadz kita yang mengisi kajian di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu sebelum ada kajian sunnah, banyak sekali pencurian. Padahal pemilik perusahaannya non-muslim. Tapi kajian sunnah alhamdulillah bisa ada di sana. Setelah berjalan beberapa waktu, manajernya itu melihat pencurian berkurang. Dia pikir, kok bisa berkurang kata dia. Oh ternyata dampak dari pengajian yang diadakan terus. Orang-orang semakin takut dengan Allah SWT. Semakin tahu dengan hukum. Maka akhirnya manajernya itu membiarkan. Padahal dia non-muslim. Kajian sunnah dibiarkan, diperbolehkan sampai hari ini. Karena mereka melihat orang Islam kalau belajar, tambah takut sama Allah Subhanahu Taala, sehingga dia dapat memperbaiki akhlaknya. Di sini saya menyebutkan kisah Sufyan Tsauri. Ingat, Sufyan Tsauri ini anak yatim. Sekali lagi ibu-ibu yang menjadi single parent ya. Yang dia mengasuh anaknya sendiri. Baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal lari. <laughs> iya kan ada yang ditinggal lari sama suaminya. Gimana kondisi dia? Jangan takut. Jangan berpikir, Ustaz, gimana anak didik anak-anak, Ustaz? Nggak ada bapaknya, gitu kan? Tenang, kita lihat ulama-ulama Islam yang besar, yang bahkan namanya sampai hari ini harum, harum, kita masih membaca kitab mereka. Kita masih menghafal hadis-hadis yang dirangkum oleh mereka. Mereka pada hakikatnya adalah anak-anak yatim yang dididik oleh ibunya saja. Nggak ada bapak. Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari, nih Sufyan Thawri. Ibunya Sufyan ini dia punya alat tenun. Dia biasa menenun dan dia jual. Dia mengomong, dia pernah memanggil anaknya ketika masih kecil Sufyan ya. Kata ibundanya, "Wahai Ananda, berangkatlah engkau belajar hadis," katanya. "Kau oh, berangkat ke sana." Kemudian ketika kau sudah belajar 10 hadis, Kau lihat, ada perubahan nggak di perilakumu? Kira-kira kalau ada perubahan kau teruskan. Kalau tidak, kata ibunya Sufyan hati-hati sudah. Takut itu jadi bahaya buat engkau. Ibunya mau membantu Sufyan dengan tenunannya. Dia akan membantu anaknya untuk sekolah. Asalkan ilmu itu merubah karakter dia. Sekali lagi, kalau kita sudah ngaji 10 tahun, kita sudah belajar, kita sudah nyantri, tapi ternyata tidak ada perubahan di diri kita, jangan-jangan kita termasuk yang mendapatkan ilmu fa, Ilmu yang nggak bermanfaat. Rasul saw Alaihi di antara doanya, Allahumma apa? A'udzubika min ilmin la fa. Aku berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Kita nih sekarang datang kajian. Coba dilihat. Udah berapa dapat sertifikat di rumahnya? Lihat sertifikat dauro pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi tetap akhlaknya nggak benar. Maka kita harus mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan ilmu kita termasuk yang tidak bermanfaat. Dan orang yang sudah berilmu, masya Allah. Antum lihat ya, ibu-ibu bisa melihat orang-orang yang menggali emas. Kenapa dia mau gali di dalam itu? Terus dia gali. Sampai 10 meter masih dia gali lagi. Karena dia punya keyakinan di situ ada emas. Ilmu yang membuat dia terdorong untuk menggali sampai dalam. Ilmu yang menyebabkan nelayan masuk ke dalam mencari mutiara. Dia cari ada sebagian yang sampai telinganya itu tuli. Kenapa? Karena dia yakin di situ ada mutiara. Anak mau cari mutiara di situ. Di Atas dasar ilmu dia melakukan hal itu, maka kata orang nih, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, samudra ku arungi, hutan belantara ku jelajahi, mega-mega aku terbangi demi meraih cita-cita yang diridhai oleh Rabbi. Yang ketiga, Cara ketiga untuk meraih karakter indah atau memperbaiki karakter kita yaitu training dan usaha keras. Seorang harus berupaya yang ada di yang dalam melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dalam agama tertentu. Jika dia seorang marah, maka dia harus berusaha melatih diri dan menentukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang yang sabar. Melatih dan membiasakan diri membutuhkan perjuangan. Contoh lain, seorang yang ingin mengubah cara berpikirnya. maka dia berupaya untuk bisa melakukan tindakan-tindakan orang yang berlawan, seperti berbagi harta dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Mungkin hal ini membutuhkan waktu dan perjuangan, namun berangsur-angsur pikirannya akan berkurang dan amarahnya akan terkontrol seperti pepatah yang mengatakan alam bisa biasa. Nah, ini masalah usaha dan training Insya Allah semua sudah tahu. Ada orang yang kurus, kepingin badannya gede, dia usaha, dia lari, dia fitness. Kita lihat ada perubahan di dirinya. Seorang ibu-ibu yang gendut umpamanya. Kemudian dia ingin Ketawa semua. Iya, kita bicara usaha. Maksudnya dalam kholak penciptaan postur tubuh kita sama dengan jiwa kita bisa dirubah. Tapi dengan usaha. Seorang ibu yang ingin memiliki tubuh yang yang ideal. Gitu. Yang tingginya 170. Tapi kalau tinggi nggak bisa ditambah. Mungkin berat badannya. Dia akan berusaha, terus berusaha, terus subhanallah. Suatu saat mungkin kita jumpa tahun lalu beratnya 100, tahun ini ketemu sudah 120. Tapi sekali lagi, usaha ini benar ibu-ibu ya, orang itu harus berusaha. Kita kembali kepada masalah akhlak lah. Bagaimana orang bisa merubah karakter kikir dia. Dia pelit, setiap masuk restoran selalu temennya yang bayarin. Dia alasannya dompet nggak bawa, ini itu gitu kan. Kita tahu itu sifat buruk kita. Bagaimana kita merubahnya? Dari rumah kita sudah niat nanti aku yang mau bayar. Nanti aku yang mau bayar. Masa temanku terus yang mau bayar? Aku yang mau bayar. Ketika kita mau bayar mungkin berat jiwa kita. Mungkin mau ngangkat dompet itu ya, uh kata dia mengeluarin dompet dari tas ya, lama nyari dompetnya. Padahal ada dompetnya. Tapi karena dia belum terbiasa, sekali dia berat ngasih. Nanti minggu depan dia keluarin lagi. Minggu depannya dia keluar lagi. Subhanallah, mungkin setahun kemudian dia akan mengeluarkan duit untuk bersedekah tanpa ada perasaan beban di hatinya. Karena dia telah membiasakan dirinya. Dia telah berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang yang penakut, pengecut dia umpamanya. Anak ini takut Malam-malam ada suara sedikit, lari seperti itu. Berusaha dia ketika ada suara itu, nggak masalah. Apalagi seorang ibu. Subhanallah, subhanallah. Seorang ibu ini nggak boleh penakut. Terkadang ada ibu yang takut sama cicak. Dia di rumahnya, telepon suaminya. Bang, kata, pulang bang, kenapa? Ada cicak di rumah. Ya, ini harus berbagi nggak cicak ini binatang biasa, nggak perlu takut. Kalau bisa pukul dia pegang. Oh, ini cicak itu umpamanya. Supaya besok dia terlatih ketika ada cicak dia nggak boleh takut lagi. Karena ingat dia punya anak di rumah. Dia harus mendidik anaknya dengan keberanian. Kalau ibunya takut dengan kegelapan, ketika mati lampu, mati listriknya, masa dia mau cari anaknya? Anak yang cari ibunya. Ibunya juga takut gitu kan, mamai di rumah itu. Wah kacau akhirnya. Maka seorang ibu kuatkan hatinya. Enggak, aku ini punya anak, gimana kalau aku takut? Gendong anaknya, bismillah kuatkan. Jadilah seperti seekor ayam. Induk ayam itu, bagaimana dia siap memberikan punggungnya untuk elang, asalkan anaknya selamat dari terjangan burung elang itu. Jadi kita harus berusaha melatih sifat-sifat buruk kita untuk menjadi baik dan kebaikan kita terus di dilatih yang tadi masalah umpamanya masalah sabar ya tatkala kita marah dalam kondisi berdiri Nabi kan nyuruh kita duduk kalau duduk berusaha untuk rebahan itu semua usaha untuk melatih diri kita meninggalkan sifat-sifat buruk itu dan Allah berfirman di sini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin yang artinya Barang siapa yang berjihad untuk mencari keriduan kami dan benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Nah, jihad. Jihad ini artinya badlul juhdi wasa. Berusaha berupaya sekuat tenaga. Jadi nggak bisa dengan bermalas-malasan merubah karakter kita. Tapi harus ada usaha, dengan niat yang sungguh-sungguh. Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah adalah sosok sahabat yang sangat dermawan. Dia itu menceritakan, dia kok bisa dermawan? Dia kok bisa begitu mudahnya membagikan hartanya? Kok nggak takut miskin? Kok nggak takut kelaparan? Apa kata Talha bin Ubaidillah? Inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi amwalina. Kita ini sama seperti orang-orang yang kikir itu cinta sama harta. Karena cinta sama harta ini sudah fitrah manusia. Allah mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Itu sudah jadi fitrah manusia. Apa kata Tolha? Tapi kau kok bisa dermawan? Tolha mengatakan walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Kita berusaha untuk melatih diri kita. Kita kadangkala punya duit banyak, Ketika punya duit sedikit, ringan bersedekah. Kita umpamanya punya duit sepuluh ribu. Mau bersedekah lima ribu itu ringan. Tapi ingat, nanti ketika kita punya duit satu juta. Mau bersedekah lima ratus ribu itu mulai berat. Padahal sama lima puluh persen. Ketika kita punya uang seratus juta, kita mau bersedekah lima puluh juta, tambah berat. Ketika kita punya uang sepuluh m Mau sedekah 5M itu jamaah, tambah berat lagi. Karena kecintaan kita semakin besar. Padahal sama ceritanya waktu 10 ribu. 50 persen. Nggak berbeda. Waktu 10 ribu kita kasih 5 ribu, 50 persen. Ketika 1, 10 miliar kita kasih 5 miliar, sama pada hakikatnya cuma 50 persen tapi kecintaan kepada harta membuat kita semakin pelit tatkala itu. Maka ingat, yang ingin belajar dermawan, sejak miskin belajar dermawan. Jangan nunggu kaya. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Poin yang keempat, cara memperai karakter benda dan memperbaiki karakter kita, yaitu lingkungan. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Ia adalah anak lingkungannya, baik dalam keberadaannya, pertumbuhannya, dan kelangsungan hidupnya di muka bumi ini. Ia berinteraksi dengan berbagai jenis alam dan lingkungan secara berkesinambungan. Ia terpengaruh dengan lingkungan dan mempengaruhinya. Dia dipengaruhi dan mewarnainya. Pengaruh lingkungan terhadap tertentu karakter seseorang telah disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang artinya siapa yang tinggal di bumi maka ia akan kasar karakter Barang siapa yang mengikuti binatang buruan yang lalai ya. dan barang siapa yang biasa mendatangi itu para penguasa dan tidak berdua dan tidaklah seorang semakinnya penguasa kecuali ia akan semakin bertambah jauh dari Allah. Subhanallah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa lingkungan itu ada pengaruhnya. Man bada Jafa. Barang siapa yang tinggal di Badui maka karaknya akan kasar. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, Asyura Muslim bisa melihat bagaimana karakter orang gunung dan karakter orang pesisir umpamanya. Berbeda. Karena lingkungan mereka hidup berbeda. Di kota Madinah yang berangkat umroh atau haji. Mereka akan mendapati perbedaan karakter orang Madinah dan karakter orang Mekah. Sama-sama orang Arab, tapi lingkungannya berbeda. Di Mekah kehidupannya begitu kerasnya, semuanya gunung batu. Orang mau naik mobil harus capek dia, dia berjalan pun harus lelah. Sedangkan di Medina jalannya landai, tanahnya subur. Maka di sini hal itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang, karakter seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat kasar itu biasanya adanya di orang-orang Badui. Tapi orang-orang yang hidup di kota, akhlaknya sudah mulai berubah. Lihat di hadis yang dibaca hadis selanjutnya sini, al-fakhru wal khuyala. Dalam hadis lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensyaratkan pengaruh lingkungan akan karakter manusia. Al-fakhru wal khuyala fi qadani ahli wabah was-sakinatu li ahli dhalam. Sombongan dan keangkuhan yang terdapat pada pengembala-pengembala yang menunjukkan suaranya kepada kawan-kawan dari kalangan pengembala-pengembala lingkar, sedangkan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Subhanallah, yang hidup bersama onta beda dengan yang hidup bersama kambing. Loh, benar ini. Yang hidup sama onta dia akan akan sedikit kasar. Karena onta itu disebutkan binatang yang pendendam. Beda sama kambing. Kambing itu Masya Allah lucu-lucu ya. Dia juga kecil-kecil. Kita diperbolehkan sholat di kandang kambing. Tapi nggak boleh sholat di kandang onta. Karena apa? Di situ ada perbedaan karakter orang yang berkumpul bersama onta yang biasanya jerat-jerit dia. Rasul mengatakan al-fakhru wal khuyala, kesombongan. Berada di orang-orang yang piara piara onta itu. Tapi orang yang tawadu itu adalah orang-orang yang piara kambing. Karena orang yang piara onta ini biasanya ada di atas ibu. -ibu. Dia naik ontanya. Tapi kalau kambing nggak bisa dinaikin. Anda mau minum dulu sebentar. Iya. Jadi lingkungan itu berpengaruh. Kenapa sekarang orang-orang mencari lingkungan? Ustaz, kita Ustaz, kayaknya susah hidup di sana Ustaz. Lingkungannya nggak mendukung. Dan kita memang susah hidup di dunia ini. Maka hidup yang indah nanti di akhirat insya Allah. Kita harus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kita. Jadi kalau berkata lingkungannya nggak mendukung, kalau lingkungannya mendukung, maka ciptakan lingkungan yang mendukung. Oke, sekolahannya nggak mendukung. Di rumah, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung anak kita untuk menjadi orang baik. Suami kita umpamanya hidupnya di lingkungan yang nggak mendukung. Bagaimana sekarang? Dia memiliki lingkungan, kita yang menciptakan di sana, kita undang teman-teman ke rumah, sehingga suami kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh umpamanya, dengan lingkungan seperti itu, insya Allah akhlak kita akan berubah. Tapi ada orang yang bertanya, atau ada orang yang berkata, "Mata yablughul bunyan yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu." Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau aku bangun, yang lain menghancurkan. Udah aku bangun, datang orang menghancurkan. Kadang kalau kita sama anak kita ya, udah berusaha untuk mendidik dia dengan benar, dengan lingkungan yang baik, tapi ada saja yang merusak hal itu sampai dikatakan Ustad, guru, ustad, guru atau kiai itu dibayar murah untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Sedangkan artis dan aktor itu dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak kita. Kata dia subhanallah ya, lingkungannya terkadang berat buat kita. Tapi tetap dengan doa, usaha, dan menciptakan lingkungan yang baik, kita insya Allah bisa. Lingkungan umpamanya yang mereka pada main PS terus. Ibu-ibu jangan rame-rame. Belum selesai kajiannya. Nih. Nah, silahkan dilanjutkan. Hadis Rasulullah SAW, Kullu mauludin. Rasulullah SAW bersabda, Kullu mauludin yulad ma'al fitrah. فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو setiap yang ini dilahirkan di atas sutra, maka kedua orang tuanya akan menjadi anaknya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bagaimana orang tua berjumlah Perlu diingat bahwa seorang muslim yang tinggal di negeri kafir atau memberi tempat kemaksiatan raja jaya maka dia diharuskan untuk meninggalkan negeri itu karena kalau tidak, entah apa dia masih bisa bertahan dengan keislamannya. Kalaupun dia bisa bertahan, apa kiranya anak-anaknya bisa bertahan. Kalaupun mereka bisa bertahan, bagaimana dengan cucu-cucunya? Karena lingkungan kufur akan menghalanginya dan mendengarkan suara adzan, melihat syair-syair Islam yang dipandang, didengar, dan dijauhinya adalah semua yang berbau Allah Jalla Jalaluhu. Oleh karena itu, syariatkan hijrah. Nah, ini berkaitan lingkungan. Yang memiliki lingkungan tidak mendukung, tinggalkan lingkungan itu. Berusaha untuk meninggalkan demi memperbaiki akhlak dan etika kita sendiri dan keluarga kita. Baik, yang kelima. Cara yang kelima untuk meraih karakter indah adalah profesi. Profesi seorang membantunya untuk membentuk karakter yang sesuai dengan profesi yang dilakukannya. Dan di antara profesi yang membentuk orang ter terpuji adalah membala kambing. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka Allah nabiyyan illa a'adhana." Faqala ashabuhu wa anta faqala na'am. Kuntu ar'ana 'ala qararin ahli Makkah. ada seorang nabi diutus melainkan ia membalas kambing. Para sahabat bertanya, "Apakah kau juga?" Beliau menjawab, "Iya, dahulu aku membalas kambing Subhanallah. Nih, profesi mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang yang kerjanya di pasar, maka dia akan terbiasa mengangkat suara. Ngomong ini, ngomong berduaan tetap suaranya keras gitu kan. Jadi kita tahu ente ini kayaknya supir mikrolet ya, gitu kan? Karena biasa jurat jurit gitu kan. Orang yang tadi kita katakan profesinya sebagai supir umamanya atau supir bus atau apa, dia suka nyerobot. Nyerobot jalan dan dalam kehidupannya dia suka nyerobot hak orang lain terkadang seperti itu. Dan di antara profesi yang perlu kita pikirkan adalah profesi mengembala kambing. Jadi orang-orang yang mengembala kambing itu akhlaknya akan menjadi halus, ja, hatinya akan menjadi hati yang menerima sebagaimana para nabi para nabi bayangkan ibu-ibu jangan dilihat bahwasanya pekerjaan gembala kambing ini pekerjaan yang hina tidak para nabi semuanya pernah mengembala kambing bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar yang paling mulia di antara umat manusia beliau juga mengembala kambing dan kita lihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat Nabi Musa ini awal hidupnya di mana? Di istana Fir'aun. Kehidupan istana penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan merasa lebih dari orang lain. Senantiasa berada di atas, perintahnya selalu dituruti. Bertahun-tahun Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Sampai akhirnya ketika Allah hendak mengutus dia menjadi Nabi, Nabi Musa dikeluarkan dari istana Fir'aun dan diperintahkan untuk mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Untuk menghilangkan karakter-karakter buruk dia selama di istana. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing. Kemudian dia menjadi nabi yang penyabar, menjadi nabi yang begitu begitu semangatnya membela kaumnya dalam menghadapi Firaun, menjadi nabi yang paling pemberani karena dia sudah ditempa, dididik dengan profesi pekerjaan dia, yaitu mengembala kambing. Di sini ada hikmah-hikmah dari mengembala kambing. Jadi kalau sekarang nih kita punya anak ya mungkin ya, yang bandel ini itu, ya sudah kirim ngembala kambing. Paling enggak pas liburan gitu ya, pas liburan nih, kan liburan anak-anak kepingin kemana-mana, udahlah nak berangkat kau ke Bogor tuh, Titipin sama ada ustadz yang punya kebun kambing di sini. Titipin ustadz, anak titip anak-anak ustadz. Bukan di pesantren. Kita bicara beneran ini, Ibu. <laughs> Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gembala kambing Nabi Alaihissalatu Wasallam. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ke depan Babu Salam bisa memiliki tempat pengembalaan kambing. Bukan kandang, kalau cuma di kandang doang nggak dikembala. Tapi digembala dia dibawa, ya kita lihat orang yang mengembala itu, mereka bawa kambingnya, kalau sudah selesai dari satu tempat, pindah ke tempat lainnya. Kalau ada serigala dia akan mengorbankan dirinya agar kambingnya tidak dimakan oleh serigala. Lihat nih faedah mengembala kambing. Fadol. Telah dikaji oleh para ulama bahwa profesi mengembala kambing mengembala kambing antara kata lain yang pertama di kesadaran pengembangan untuk pengembangan besar dan berlatih dalam menghadapi yang yang dari negara-negara apalagi mengalir di tanah khusus kepada muslim ia harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan rumput yang tidak banyak. yang kedua mengalir sikap perdagangan di mana membalas adalah pekerjaan kasar bukan profesi direksi kalau kalau sudah mampu bekerja di tempat yang paling rendah maka ia akan mampu menempati posisi yang paling tinggi tiga keberanian, kepedulian dan tanggung jawab. Mengembara kami dalam jumlah yang banyak dari satu tempat ke tempat yang lain akan melatih keberanian seseorang karena selalu ada potensi ancaman dari binatang buas atau orang-orang yang usil. Ini juga akan melatih rasa peduli dan tanggung jawab untuk selalu melindungi kendaraannya agar selamat sampai kembali pulang ke kandang. Subhanallah ya. Ngurusin kambing lebih mudah pengurusin manusia? ngurusin kambing ini. Kita kalau ngurusin orang 2000 aja sama kambing 2000, kayaknya lebih mudah ngurusin kambing 2000. Tapi itu pelatihan kita. jadi itu pelatihan buat Rasul SAW untuk menjadi pemimpin ya. Untuk menjadi seorang panglima, menjadi seorang imam. Dan saya masih ingat dengan perkataan guru saya dulu di pesantren, anak-anaknya bandel semuanya di kelas. Dia ngomong, Anak-anak kata dia, lebih baik saya piara itik kata dia. Disuruh ke timur, ke timur, disuruh ke barat, ke barat. Kalau orang-orang disuruh duduk berdiri. Subhanallah, subhanallah. Nah, Fabel. Yang keenam. Cara untuk meraih bendingan hati yaitu teman. Pepatah Arab berkata, as sahib. Yang namanya sahabat bisa menarik teman mempengaruhi Manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak mungkin hidup sendiri secara natural. Dia membutuhkan teman. Malahan orang yang tidak memiliki teman bisa disebut kurang normal. pengaruh teman itu sangat besar. Perbuatan, perkataan, dan tingkah laku seseorang. Apalagi anak-anak sebagian besar terpengaruh oleh teman-temannya tentang pengaruh teman dalam perbentukan karakter. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari jalisi salih wal jalisi su, kama talisahi وكيل الحداد لا يعدلك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكيل الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا Seseorang yang dulu berteman dengan orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak menyediakan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berenang dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapat badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Nah, subhanallah ya, berkaitan dengan teman ini, kitalah yang sudah dewasa pun masih terpengaruh dengan teman kita. Ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau temannya suka datang ke kajian, paling nggak dia diajak untuk menghadiri kajian. Tapi kalau orang-orang Teman kita itu suka umpamanya jalan-jalan ke mall. Kita pun akan dijajak dia untuk jalan-jalan ke mall. Berkaitan dengan akhlak ini, kita kalau berteman dengan orang yang pemberani, kita pun akan jadi pemberani. Kita kalau berteman dengan seorang yang pelit, kita pun akan mengambil akhlak pelit dari dirinya. Maka tolong berusaha untuk mencari teman yang baik bagi kita, bagi keluarga kita, dan anak-anak kita. Nah, tafadhol. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, cara untuk meraih karakter yang indah yaitu mencari dari kekurangan diri. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kekurangan, namun kekurangan itu tidak perlu dibiarkan. Jangan seperti seorang yang mengetahui kena asma dan yang membiarkan asmanya tanpa memberikan pengobatan dan perawatan. Itu adalah penyakit bodoh. Dan sekarang manusia semakin pintar. Mereka tahu banyak yang sudah sadar dengan manfaat cek lab kesehatan. Karena Tuhan mereka tidak sampai kebablasan seperti orang yang hasil menyatakan positif masa kurang. Maka dia akan berusaha untuk mengurangi makanan-makanan yang membuat penyakitnya kambuh tambah olahraga rugi. Subhanallah ya mencari-cari kekurangan diri. Ingat kita ini kurang. Jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa sudah baik. Jangan merasa sudah soleh. Orang kalau merasa seperti itu, biasanya dia akan meremehkan orang lain. Di sini dia akan masuk kepada penyakit yang disebut kibir. Al-kibir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Kita kalau ingin memperbaiki diri kita, ya udah kekurangan anak ini apa? Tadi disebutkan kalau orang itu kena penyakit sesuatu umpamanya dia tahu kena asam urat, dia sudah tahu nih. Maka dengan itu dia akan berusaha menjaga dari makanan-makanan yang bisa membuat penyakitnya kambuh. Tapi kalau dia nggak tahu dengan penyakitnya, dia akan makan semuanya. Seperti orang yang terkena kanker stadium 4 dalam kondisi dia nggak tahu. Tahu-tahu sudah mati. Karena apa? Karena selama ini dia nggak tahu, nggak sadar. Tapi kalau tahu, insya Allah ketika stadium 1 dia sudah berusaha mengobati. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita akan melihat bagaimana cara mencari-cari kekurangan diri. Fadal. Jiwa kita pun perlu untuk bisa kesehatannya dan kita dapat menempa dan mengatainya. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ada empat cara bagi orang yang ingin mengetahui tentang dirinya. Yang pertama, duduk di hadapan syekh, guru atau orang alim yang sangat paham tentang aib jiwa. Orang alim itu akan memberitahu aib-aib dirinya beserta terapi pengobatannya. Akan tapi orang alim di zaman sekarang sangat jarang. Oleh karena itu, jika seorang menemukannya, berarti dia telah mendapatkan seorang dokter yang mahir, sehingga dia tidak berpisah darinya. Subhanallah ya, duduk sama ustadz, sama syekh, sama orang yang alim, yang dia itu faham dengan penyakit-penyakit hati ya. Insya Allah dia akan ngasih nasihat kita kita lihat sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya beda-beda. Ada satu yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kepada dia, la taqdob, kau jangan marah. Minta nasihat lagi, la taqdob, kau jangan marah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini orang pemarah. Dia kekurangannya suka marah ini. Ada sahabat lain yang datang kepada Rasul SAW minta nasihat. Nabi memberi nasihat jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Rasul tahu ini orang lemah. Ini orang mungkin pemarah, ini orang emosian. Jangan kau jangan menjadi pemimpin. Nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan orang yang datang kepada beliau. Maka dengan kita duduk berkumpul dengan orang yang alim ya, kita berteman umpamanya dengan seorang ustadz, atau ustazah nanti setelah sebulan dua bulan dia itu memberikan nasihat kepada kita eh fulan aku melihat kau itu seperti ini seperti itu nasihat-nasihatlah dia melihat perilaku kita maka dia insyaallah akan dapat memberitahu kita tentang aib-aib kita yang kedua cara kedua agar kita bisa mengetahui aib diri kita yaitu cari teman yang jujur terbuka mata hatinya dan bagus segalanya Teman yang seperti ini bisa dijadikan sebagai pengawas dirinya agar mengingatkannya dari perangai dan tingkah laku yang tidak baik. Dahulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang menunjukkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami." Adalah salah dahulu umat ini mencintai orang yang mengingatkan kekurangan atau aibnya. Namun di masa kita ini justru sebaliknya. Orang yang menunjukkan ayat kita pada gurunya dijadikan orang yang paling tidak disukai. Ini menandakan lemah iman. Sesungguhnya permasalahan ramai dan itu seperti kalian ini. Seandainya ada seorang memberitahu salah seorang kita bahwa doa pakaian ada kalangan ini, bisa dia akan berterima kasih dan menunjukkan diri untuk bunuh kalian jenis tersebut. Padahal orang yang jelek lebih berbahaya daripada kalian ini. Subhanallah. Ya. Ini cara yang kedua kita berteman dengan orang yang baik yang dia menghadiahkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Kita biasanya kalau dikritik sama teman kita, dikasih nasihat, besok minggu depan kita nggak mau berteman sama dia. Betul ibu ibu. Kita nggak suka nggak fulan itu apa hasut sama anak, iri, dengki, macam-macam. Padahal ini kesempatan untuk memperbaiki karakter buruk kita. Mama dia ngomong, fulan, anak melihat kau itu kalau ngomong kok kasar ya. Kalau ngomong kau itu pedas, tolonglah kalau bisa kau mengurangi volume volume suaranya gitu ya. Gimana kita biasanya memusuhi dia. Syekh Ibn Qudamah memisalkan dengan kala jengking yang ada di badan kita. Jadi kalau ada teman kita ngomong, eh, nih, badanmu ada kala jengkingnya atau ada apanya, biasanya orang itu akan tanggap untuk untuk mengusirnya atau membunuhnya. Tapi sekarang sudah jarang teman yang seperti itu, Bahkan kita pun memusuhi teman-teman yang menghadiahkan kekurangan-kekurangan kita. Nah, yang ketiga. Cara yang ketiga untuk mengetahui aib, aib diri kita. Cara yang ketiga untuk mengetahui aib diri kita yaitu menggali kekurangan dirinya dari ucapan yang keluar dari musuhnya. Penglihatan orang yang benci akan membongkar aib orang yang bencinya. Oleh karena itu, seorang lebih banyak mengambil pelajaran dari musuhnya yang aibnya daripada temannya sendiri yang seringnya berbasa-basi dan menyikat kekurangannya. Subhanallah, subhanallah ya. Kita kalau punya musuh, musuh itu akan mencopot semua yang kita pakai. Dipretelin semua tuh. Dia akan sebutkan fulan seperti ini, fulan seperti ini. Dan kita ambil manfaat. Bisa jadi benar yang dia ucapkan. Karena wa'ainu ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau senang sama kita. Suara apa ini? Masya Allah. Allahumma sayiban nafi'an. Nah, orang kalau suka sama kita, dia tidak akan melihat kekurangan kita. Bahkan dia melihat, Masya Allah, Fulan baik, bagus, dermawan. Tapi kalau kita benci sama Fulan, yang kemarin baik, jadi buruk. Kenapa? Karena dia memandang dengan kacamata kebencian, dengan kacamata permusuhan. Tapi kita ini dalam rangka memperbaiki akhlak kita nggak apa-apa. Dia benci sama kita, mungkin yang dia ucapkan mengada-ngada, tapi kumpulin itu semua. Umpamanya nih, ada seorang dikasih tahu, eh, kau jangan deket-deket sama fulana. Kenapa? Fulana itu suka ngomongin orang. Fulana itu suka ngomong di belakang. Fulanah itu suka bohong. Ini kata-kata ini kita kumpulin semua. Apa benar anak seperti itu? Jadi yang disebutkan oleh musuh kita, kalau bisa kita punya list. Kita tulis tuh. Katanya fulan anak seperti ini, anak seperti ini, anak seperti ini. Kemudian dilihat, benar nggak yang dia katakan? Karena sekali lagi kalau kita tanya sama sohib kita, sama teman kita, eh fulana ngomong anak kayak gini, benar nggak? Teman kita akan basa-basi. Oh enggak, bohong semuanya itu. Ente orang yang baik, ente gitu kan. Maka sekali lagi dalam rangka memperbaiki etika kita, akhlak kita, ambillah ucapan-ucapan dari musuh kita kita kumpulin dengan itu kita bisa memperbaiki kekurangan diri kita karena kita banyak kekurangannya. Poin yang keempat untuk mengetahui diri kita yaitu berbaur dengan manusia yang baik. berbaur dengan manusia yang lain sehingga apa yang dihadang terbelah mereka dia akan menjauhinya. Nah, subhanallah, kita kalau kumpul sama orang-orang baik, orang-orang baik itu akan menampakkan kepada kita bahwasanya kikir itu buruk. Oh, ternyata orang-orang itu nggak suka dengan orang yang kikir. Nanti kita kumpul ternyata orang-orang itu tidak suka dengan orang-orang yang suka berbohong, tidak suka dengan orang-orang yang penakut, dengan orang-orang yang pemarah. Kita bergaul dengan orang-orang soleh nih. Umpamanya ini, yang sekarang duduk di majelis ini. Insya Allah orang-orang soleh. Amin. Kita tahu tuh, Fulan, oh ternyata kalau ngomongin orang itu sama teman-teman dianggap orang yang buruk. Berarti aku harus menjauhkan diri aku dari perbuatan yang tidak disukai itu. Kemudian ada satu yang penting, tolong ini dicatat. Kalau ada teman yang curhat tentang karakter orang lain, dia cerita tentang karakter temannya. Aku di dikibulin, dibohongin mama sama fulan. Ketika dia cerita sama mamanya, Ustaz kemudian cerita sama Anan. Ustaz kayak gini gini gini macam-macam dia cerita. Pada hakikatnya dia mau berpesan sama sama Ana, Ustaz antum jangan seperti itu. Jadi kalau dapat teman curhatan ngomongin orang sama kita, sebenarnya dia mau berpesan kau jangan seperti itu. Kita ambil pesan itu, jangan malah oh bener yang kau omongkan fulan itu memang seperti ini seperti itu. Jadinya ribah akhirnya. Kita seharusnya meluruskan dia, ya udahlah kau nggak perlu ngomongin dia. Insya Allah kita berusaha untuk lebih baik dan engkau dan aku berusaha untuk tidak seperti dia. Itu yang seharusnya pesan kita tangkap dari dia. Nah, tafadhol. Poin yang kedua, cara untuk meraih karakter yang indah, yaitu kekuatan penguasa. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan, kekuasaan memiliki peran dalam memperbaiki karakter. Sebagai orang yang Subhanallah, kita lihat nih kalau ada ustadz ngelihat pemuda-pemuda lagi main judi. Datang ke sana, kemudian ceramah. Mungkin cuma diliatin doang sama mereka. Coba kalau polisi yang datang, dari jauh udah kabur mereka. Kenapa? Karena kekuasaan itu benar-benar bisa merubah. Dan kita berdoa, jangan lupa untuk mendoakan penguasa kita. Pemerintah kita, Bapak Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya Bapak Yusuf Kala semoga Allah memberikan taufik kepada keduanya sehingga dapat menegakkan syariat Allah di muka bumi Indonesia ini. Agar apa? Agar karakter rakyat Indonesia itu jadi karakter yang yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar penguasa memiliki peran yang sangat urgen dalam memperbaiki karakter masyarakat dan karakter rakyat. Ingat dengan Fudail bin Iyad yang mengatakan Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altuha lil imam. Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku akan hadiahkan untuk pemimpin. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya baik, harapannya rakyatnya akan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa cara untuk memperbaiki akhlak. Kita akan masuk bagaimana mengubah karakter orang sekarang. Nah, Fadol. Bagaimana mengubah karakter orang? Pembahasan yang sebelumnya lebih besar. Oleh eskalasi atau penambahan, yang ketujuh membentuk kompetisi dan kondisian, yang kedelapan menumbuhkan motivasi diri. Subhanallah, ini ada delapan cara memperbaiki karakter orang. Ingat sebagai seorang ibu, bagaimana dia bisa merubah karakter anaknya. Atau seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang keras, dari orang tua yang mungkin dulu bapaknya broken home, Kemudian kekerasan itu senantiasa dia lihat dan anaknya sudah ngaji sekarang nih. Bagaimana sekarang posisi dia sebagai seorang anak yang sudah mengetahui kebenaran? Bagaimana dia merubah karakter orang tuanya yang keras, yang emosional, yang pemarah, yang mungkin suka memukul? Maka ini adalah cara-cara bagaimana kita merubah ya akhlak bangsa kita, karakter negeri kita menuju karakter yang lebih baik. Yang pertama, tafadhol cara mengubah karakter orang yang pertama adalah bertahap. Pendidikan bukan suatu proses perubahan yang spontanitas. Ini adalah suatu perkara yang Allah tidak memilihnya dalam proses penciptaan. Padahal dengan kekuasaannya Allah Jalla Jalla bila menginginkan sesuatu hanya cukup dengan berkata kun itu Namun Allah Nah, masalah sunnah penciptaan dengan bertahap, kita lihat ya penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Kita ini nggak langsung bisa berjalan, kita nggak bisa nggak bisa langsung ngomong. Terus pelan-pelan bertahap, yang awalnya belum bisa jalan, kemudian kita bisa jalan, belum bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Prosesnya itu cukup panjang. Seorang seekor anak burung. Kita lihat anak burung yang masih merah ya, tiap hari dikasih makan oleh ibunya. Semakin besar, semakin besar dia belajar terbang, kemudian dia baru terbang setelah kokoh sayap-sayapnya bisa digunakan untuk terbang. Jadi ingat, kita harus bertahap ketika memperbaiki akhlak seseorang. Kita lihat mana dulu yang perlu diperbaiki. Begitu pula dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan dakwah kepada tauhid, kemudian dakwah kepada salat, kemudian kepada zakat, kepada puasa, terus rukun-rukun Islam itu. Tidak langsung orang baru masuk Islam sampai dikatakan ada seorang yang baru masuk Islam di Jepang. Dia baru masuk Islam, orang-orang bingung, ini gimana? Kau harus sunat kata dia. Kata dia sunat apa sunat tuh? Dipotong kemaluannya kata dia. Na'udzubillah kata dia. Kalau gitu aku mau keluar dari Islam aja. Kalau kau keluar dari Islam, kau akan dihukum pancung. Murtad, karena orang murtad itu dihukum pancung kata dia. Subhanallah, anak kalau tetap Islam dipotong kemaluannya, kalau dia keluar dari Islam dipotong lehernya. Terkadang dakwah nggak bijak gitu loh. Ada tahapan, dia ini baru masuk Islam, biarin dulu. Biar sholat dulu ya biar nanti setelah keimanan yang kuat kita bisa tahu bahwasanya disyariatkan untuk untuk sunat ya bosnya dia itu ada hukum sunat ingat bertahap ini penting anak kita pun seperti itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memperbaiki mereka nah fabel cara yang kedua mengubah karakter orang lain yaitu memperlakukan setiap manusia dengan cara yang sesuai dengan bawaannya dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi secara allah, manusia diciptakan Ingat nih, beragam dan bukan seragam. Jadi nggak bisa kita menghukumi semua orang seperti diri kita. Kita ngomong aku ingin kau seperti aku, nggak bisa. Ya dia memang seperti itu. Cuma bagaimana kita merubah dia? Ya tetap kepribadiannya keberbedaan dia. Cuma kita arahkan. Silakan dibaca. Sebenarnya tidak satu satu pun manusia yang sama persis psikis, pasti ada perbedaan. Dan manusia tumbuh dan berkembang tentukan dengan bagian bawah lahir dengan perpaduan pengaruh lingkungan. Perbedaan-perbedaan antara manusia itu mencakup seluruh aspek. Misalnya dalam hal emosional, kecerdasan, minat dan perhatian, bakat dan kesenangan. Walaupun tidak dipungkiri ada kesamaan-kesamaan umum di antara manusia. Sehingga kita akan mendapati tidaklah sama dengan seorang yang bawaannya ada lain Tidak gampang terpancing emosinya. Begitu pula sebaliknya, cara yang mungkin berhasil untuk memperbaiki orang yang bawaannya ada lain Bila digunakan untuk menghadapi orang emosional, kemungkinan akan rusaknya. Nah, barakallah fiq berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Anak-anak kita lah. Saya contohnya punya anak empat, semuanya beda. Ada yang satu Masya Allah nggak usah disuruh sholat langsung sholat. Ada yang satu harus dibujuk dulu, harus sabar, baru sholat. Ada yang satu males gitu kan. Macam-macam anak-anak. Kita harus mengetahui, oh fulan, fulan ini harus dikerasi. Fulan diiming-imingi. Ada orang yang kalau diiming-imingi, umpamanya kita punya teman, eh kau kalau ikut pengajian, aku kasih. Umpamanya 10 ribu, Kata dia 10 ribu. Anak bawa sekarang 2 juta duit kata dia. Menggapas kita iming-imingi dia dengan duit. Tapi ada orang yang gak punya duit. Fulan, eh yuk ikut kajian. Nanti anak traktir. Dia akan ikut. Karena dia tidak punya fulus. Maka kita harus tahu dengan perbedaan-perbedaan di orang yang akan kita rubah. Kita di sini ada beberapa contoh. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi menghadapi para sahabatnya. Memperbaiki karakter mereka sesuai dengan kondisi mereka dan kejiwaan mereka. Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pemimpin di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan kota Mekah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Rasul Abu Sufyan ini orangnya suka kehormatan karena dia memang pemimpin maka faj'allahu syai'an maka tolong kau kasih sesuatu buat dia agar dia itu menerima agama Allah ini agar dia ter akhlaknya bisa diperbaiki dengan yang Rasul SAW berikan apa kata Rasul SAW menyuruh beliau kepada munadi kepada juru bicaranya yang menyeru di sana mengatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya menutup pintunya dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Jadi yang perlu ditanyakan, apa keutamaan rumah Abu Sufyan? Gak ada. Lah orang masuk rumahnya sendiri aman. Ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang masuk Masjidil Haram aman. Ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang ingin dilakukan oleh Rasul SAW adalah menyebutkan namanya. Abu Sufyan. Diumumkan namanya itu ikut disebutkan. Dan itu menyebabkan keimanan masuk ke dalam hati Abu Sufyan. Dan di riwayat lain. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membagi-bagi harta, ada sahabat yang nggak dikasih. Bukan berarti Nabi tidak adil. Sekali lagi harus kita fahami, adil itu bukan berarti sama. Tapi adil itu memberikan hak sesuai dengan dengan masing-masing orang itu. Rasul membagi harta kepada sebagian orang, sebagiannya nggak dikasih. Yang tidak dikasih akhirnya ngomel di belakang. Dia merasa kok aku nggak dikasih gitu ya macam-macam. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya kemudian Rasul berceramah bahwasanya beliau itu memberi sebagian orang tolong dibaca di sini amma ba'd amma ba'd demi Allah sungguh Allah sengaja memberi kepada seorang kepada seseorang dan sengaja tidak memberi yang lain padahal orang yang tidak memberi lebih aku cintai daripada yang aku beri akan tetapi aku sengaja memberikan Subhanallah, nih sahabat Amr bin Talib termasuk yang ngomel. Tapi ketika nama dia disebutkan, namanya saja, duitnya nggak dikasih. Tetap Amr bin Talib nggak dapat duit. Tapi apa apa kata Amr bin Talib? Dia mengatakan, "Fawallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am." Demi Allah. Itu perkataan Nabi itu nggak bisa diganti dengan onta merah yang paling nggak bisa buat aku tuh. Lebih aku cintai perkataan Rasul SAW. Di sini Rasul melihat Amr bin Talib nggak butuh duit, dia butuh dia butuh pujian karena dia memang seorang yang yang layak mendapatkannya. Dan sekali lagi kita harus melihat orang itu berbeda-beda, mereka itu beragam. Bagaimana kita fulan kita kasih duit dia senang fulan nggak perlu dikasih duit. Fulan kita puji dia, momennya alhamdulillah telah hadir fulan dan fulan, memang kita ngisi kajian. Cukup ucapan ini membuat dia Masya Allah, merasa dia hadir. Umpamanya nih, Alhamdulillah nih, Babu Salam, umpamanya akan membebaskan lahan, dan insya Allah Bapak Fulan akan menyumbang, mudah-mudahan bisa semuanya. Insya Allah besok langsung dibeli semuanya sama dia. Ya oh, Masya Allah ya Ustaz, Anda beli semuanya Ustaz, gitu kan. Masya Allah. Ya terkadang kita harus melihat bagaimana memperlakukan orang itu sesuai dengan dengan diri dia, dengan bawaan lahir dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di sini saya sebutkan tentang kisah sahabat Ansor. Yang sahabat Ansor itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau perang Hunain, kemudian beliau membagi harta harta rampasan perang, sahabat Ansor nggak dikasih. Sehingga sahabat Ansor itu merasa sedih Bahkan mereka ada omongan yang tidak enak. Apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menceritakan tentang keutamaan keutamaan sahabat Ansor, dan beliau menceritakan kenapa beliau kok ngasih orang dan tidak memberi orang-orang Ansor. Di akhir hadis Rasul SAW mengatakan, Wallahi lau salakan nasu fajjan wa salakal ansaru fajjan akhar la salaktu fajjal ansar. Andai kata orang-orang ansar itu orang-orang Selain Ansor itu berjalan lewat jalan kanan umpamanya. Orang Ansor lewat jalan kiri. Aku akan berjalan bersama orang-orang Ansor. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabat, apa kalian tidak ridho? Orang-orang pulang bawa kambing dan onta dan kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Dengan cinta ini selesai urusan itu. Yang ada di hati orang-orang Ansor yang awalnya marah hilang. Karena Rasul memberikan kepada mereka cinta dan kasih sayang. Jadi ada orang yang dengan cinta, akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan harta, akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan pujian, akhlaknya bisa dirubah. Dan ada orang yang dirubah dengan pecut atau cemeti, baru bisa berubah. Jadi orang itu berbeda-beda. Nah, Fadol. Yang ketiga. Poin yang Ini hal penting ya, memanfaatkan momen-momen yang tepat untuk memberikan arahan. Kita lagi jalan-jalan sama anak kita, umpamanya, kemudian kita melihat nyamuk. Kita lihat nih ada nyamuk, kita ngomong sama wahai anakku, kau tahu dunia dan isinya ini nilainya di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk ini. Kau lihat tuh anakku. Jadi kita memberikan pelajaran kepada anak kita dengan Momen-momen yang penting, kita momen umpamanya lagi di lautan, lagi di pantai, kita berikan pelajaran kepada dia dengan melihat ombak yang bergulung-gulung. Apalah pelajaran yang kita berikan, bisa berikan kepada dia, karena kita lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memanfaatkan momen-momen sebagaimana disebutkan di sini. Yang keempat, poin yang keempat cara untuk merubah karakter orang lain adalah seperti melawan kebutuhan kita. Sebagaimana manusia di dalam darah yang berbeda-beda kalian yang Oleh karena itu, tidak semuanya harus jadi ustaz, tidak semuanya harus jadi dokter, tidak semuanya harus jadi pegawai negeri, tidak semuanya harus menjadi tentara. Subhanallah, kalau semuanya jadi ustad gimana ibu-ibu? Siapa jamaahnya? Kalau semuanya jadi dokter, siapa pasiennya? Kalau semuanya jadi pegawai negeri, siapa yang mau jadi pedagang akhirnya? Jadi memang seperti merawat tumbuhan di taman. Contohnya gini, di taman ini kan banyak tumbuh-tumbuhan. Kita punya taman, di situ ada pohon yang berduri, di situ ada pohon yang menjalar, di situ ada bunga-bunga yang kecil-kecil. Bagaimana caranya supaya taman ini indah? Kalau dibiarkan, dibiarkan taman itu, maka bunga-bunga yang kecil akan mati karena dia terkena pohon yang berduri atau terkena pohon yang menjalar. Kita sekarang berusaha untuk meletakkan semua bunga-bunga itu di tempat-tempatnya. Yang berduri ditaruh di mana? Sebagai pagar. Jadi kalau kita ada akhlak-akhlak orang yang memakai kasar keras, ah ini pantasnya nih jadi satpam nih. memang gitu kan? Dan itu kita lihat di sekolah di SD, kalau anak-anak yang bandel biasanya dikasih tugas jadi ketua kelas semuanya, Supaya dia ini merasa punya tanggung jawab. Tapi momennya ada yang bunga-bunga yang indah. Ah, ya, bunga-bunga yang indah ini ditaruh di sebelah kanan dan kiri jalan. Kemudian kalau ada pohon yang berbuah ditaruh di bagian pojok. Jadi mereka tidak dihilangkan dari kecondongan mereka. Mereka punya kecondongan, mereka punya tabiat. Tabiat ini dimanfaatkan dan tidak dipampras habis. Pohon yang berduri nggak mungkin kita mau hilangin durinya. Karena bagaimanapun dia akan tumbuh berduri. Tapi sekarang bagaimana kita menjadikan dia di tempat yang pas buat dia sambil dikurangin tuh durinya sehingga dia bisa memiliki akhlak yang mulia begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, tafadhol. Poin yang kelima mengarahkan dan mengalihkan. Tidak ada satu fungsi bawaan dari mengarahkan dan mengalihkan ini seperti seorang ibu yang cinta sama emas-emasan mamanya. Ibu cinta sama gelangnya ya, dia seneng pakai gelang tuh gitu kan. Suaminya ngomong, "Bu, mau nggak kau pakai emas nanti yang banyak? Mau nggak kau Bu punya rumah yang batanya satu dari perak, satu dari emas? Mau nggak engkau sekarang kau pakai mutiara di antingmu nih ya? Gimana kalau rumahnya dari mutiara?" Dia mengatakan mau banget kata dia. Ya kalau gitu sedekahkanlah tuh emasnya gitu kan. Ini mengalihkan dia. Dia yang tamak dengan dunia, kita gantungkan ketamakan dia dengan yang lebih baik dari itu. Dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seorang lelaki yang dia tergoda dengan wanita. Kita katakan kepada dia bahwasanya di surga ya Allah itu ada bidadari-bidadari yang menanti bagi mereka yang suka menundukkan pandangannya bagi mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Apa kau nggak mau bertemu dengan bidadari-bidadari tersebut? Jadi keinginannya itu bukan kita putus, tapi kita arahkan. Kita alihkan kepada yang lebih baik dan syar'i. Lihat di sini contoh yang dipraktek oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara praktek Nabi. Di antara praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min lini hadhihi من من ريح هذه لمناديل سعد بن معاذ الجنة خير منها وعليا Apakah kalian merasa takjub dengan menemukan kain ini? Sungguh satu tangan saat di surga lebih baik dari ini dan lebih dulu. Dengan seperti itu kecintaan kepada dunia telah dikalungkan kepada yang lebih berharga dan lebih indah. Subhanallah lihat. Dia pegang-pegang sutra, bagus banget. Nabi langsung memalingkan kecintaan sahabat takjub mereka dengan mengatakan lamana dilu saat saat sama saat bin muad sapu tangannya sapu tangan ini yang dibikin untuk membersihkan kotoran ya untuk mengusap tangan kita itunya di surga punya saat bin Nabi Waqqas lebih baik dari ini akhirnya sahabat yang oleh takjub maka dia subhanallah kalau gitu kita cari yang lebih baik itu nah yang keenam yang memang cara ubah karakter yang Nah, ini sebagai contoh ya, kita ringkas nanti dibaca di rumah. Sebagai contoh kita melihat orang lagi bangun rumah mewah. Kita lewat di depannya. Ya Allah, mewah banget nih rumah. Kita berpikir ingin memiliki seperti itu. Coba bayangkan. Dengan kita mengatakan kepada diri kita, Ana mau bangun rumah yang lebih indah dari ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih abadi, yang lebih indah, yang lebih mewah. Dengan seperti itu, kita akan menaikkan keinginan kita yang rendah kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri ini, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggullah dia dalam masalah akhirat. Nah, yang ketujuh. Poin yang ketujuh, membentuk kompetisi dan menyingkirkan. Ringkasan cara ini adalah dengan Berkaitan dengan membentuk kompetisi ini, kita kan punya tabiat-tabiat buruk. Bagaimana kita masukkan ke jiwa kita ini, umpamanya, model gelas inilah. Kita lihat di gelas ini airnya separuh. Ini akhlak buruk umpamanya. Bagaimana kita ambil air lain, kita masukkan ke situ. Untuk menyaingi air yang ada di sini. Sehingga air itu akan keluar, keluar, keluar dan yang tersisa adalah air yang baru. Umumnya kita masukin teh. Pertama kita masukin airnya akan akan keruh. Kita masukin teh-teh sampai akhirnya air itu hanya menjadi teh. Kenapa? Karena kompetitor yang kita masukkan semakin banyak. Mungkin ya anak kasih contoh nih ibu nih. Nah, lihat nih. Kira-kira rasanya gimana? Tapi yang jelas ini kita lihat tadi kan putih, kita kasih yang warna merah dia akan menjadi merah walaupun merahnya tidak terlalu tua. Tapi kalau kita tambahi teh lagi, tambahi teh lagi, maka kebeningannya akan semakin menghilang. Itu yang dimaksud dengan membentuk kompetisi dan menyingkirkan watak aslinya. Yang tadi umumnya orang yang tidak menghormati tamu. Dia berusaha untuk menghormati tamu. Terus dia berusaha untuk menghormati tamu. Sehingga akhlak buruk tidak menghormati tamu itu akan hilang. Dan muncullah akhlak yang mulia dengan hilangnya akhlak yang lama. Bismillah. Fadol, Poin cara mengubah karakter orang lain adalah menumbuhkan motivasi diri. Untuk menemukan motivasi diri yang mendorong manusia untuk berhias dengan karakter-karakter terpuji sangatlah banyak. Nah, ini menumbuhkan motivasi diri ya. Kita kan ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini seperti hadiah, seperti apa. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi di diri kita. Walaupun tidak ada yang mendorong kita, kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat fulan, akhlaknya buruk. Kita bagaimana menumbuhkan di diri dia motivasi untuk berubah tanpa dorongan dari orang lain. Cara yang pertama? Cara yang pertama adalah dengan cara keimanan kepada Yang kedua ini yaitu dengan belajar hukum, kita tahu ini haram, kita tahu ini halal, kita tahu ini berat tapi mengantarkan kepada surga dan kita tahu ini mudah tapi mengantarkan kepada neraka. Di situ akan termotivasi diri kita. Yang ketiga, yang ketiga membuatnya menerima secara puas tanpa disebutkan di halaman 65 ya, kisah seorang pemuda yang minta izin untuk berzina. Bayangkan pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rasulullah, idan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Bagaimana Rasul mengobati penyakit pemuda ini? Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menghilangkan kecintaan dia kepada zina? Coba dibacain Ustaz di sini. Ustaz. go de nama Allah Tuhan, bahwa semua de yang bermulalah bermulalah proses pembenahan dari Rasulullah yang hikmah. Subhanallah. Ibu-ibu kalau anaknya nakal, kalau anaknya bandel, itu nggak perlu jerat-jerit. Biasanya sampai tetangganya dengar ya, marahin anaknya, tapi panggil tuh anaknya, "Nak, sih Nak. Ibu ada ada perlu sama kau, Nak." Masuk kamar, kita kasih nasihat dia. Itu akan terbuka hatinya untuk menerima nasihat. Kita lihat pemuda ini, Pemuda ini minta izin berzina. Semua sahabat marah. Tapi Rasulullah SAW malah memanggil dia untuk mendekat. Setelah mendekat nih, sehingga mungkin suaranya tidak terdengar dengan yang sahabat-sahabat lain, bermulalah Rasulullah SAW membenahi kesalahan dia. Membenahi akhlak buruk dia. Naam, Fadal. Beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Fakta suka dengan itu diperlakukan hari ini? Pemuda tadi menjawab, tidak, ya Allah. Allah jadi Nah, Rasul berdialog dengan pemuda ini untuk memunculkan di hatinya motivasi agar dia meninggalkan zina. Agar dia sendiri yang meninggalkan zina. Inilah uh, prosesi dialog yang dilakukan oleh Rasul SAW sehingga pemuda ini akhirnya dia dengan senang hati meninggalkan meninggalkan perzinaan itu ya. Kita kembali kepada halaman 74. Nomor 4 mungkin. Ya, keempat untuk menumbuhkan aktivitas diri yaitu dengan cara bujukan dan ancaman. Tidak diharapkan besarnya pengaruh yang ditimbulkan dengan menggerakkan poros ketaatan dan tetap dan ketakutan nah. dan ketakutan dalam jiwa manusia yang memberikan bujukan atau ancaman dan motivasi dengan balasan baik dan penghormatan atau ancaman dengan keinginan dan sanksi ketika dibutuhkan. Al-Quran dan Sunnah dipenuhi dengan ayat-ayat al dan terhib. Begitu pula Sunnah Nabi Shallallahu subhanallah. Jadi masalah bujukan dan ancaman ini tetap kita berikan kepada orang yang akan kita perbaiki akhlaknya dan untuk memotivasi dia untuk beramal agar dia inginkan surga seperti contohlah seorang bos yang mengatakan barang siapa yang masuknya tidak pernah telat insya Allah di akhir bulan akan dibelikan mobil BMW kira-kira ada yang telat Nggak ada yang telah. Karena manusia itu seperti itu. Dia ingin dengan yang namanya ancaman dia akan takut. Kalau yang telat dipecat, dia tidak akan telat. Maka dengan kedua cara ini, membujuk dan mengancam, itu kita bisa menumbuhkan motivasi di diri orang yang akan kita perbaiki. Dia akan termotivasi akhirnya untuk jadi orang baik. Mungkin pada awalnya karena rasa takut. Tapi lama-lama itu akan menjadi tabiat dan akhlak dia sebagaimana surga dan neraka senantiasa Allah sebutkan untuk kita. Nah, yang kelima. Poin yang kelima Dan di halaman 76 sini ada contoh-contoh pengajaran karakter. Pertama yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim, dia ajarkan kepada anaknya yang pertama untuk menjauhi kesyirikan, untuk berbakti kepada orang tua. Diingatkan bahwasanya semua amalan itu ada balasannya, diperintahkan untuk sholat, untuk berakhlak mulia, untuk bertawadu, dan lain-lainnya. Sebagai contoh sekarang, ada yang pernah bertanya, sekarang ini kan rame Ustaz, katanya nggak boleh ngomong jangan kepada anak. Betul. Jangan. Kenapa? Kata-kata jangan ini membuat anak itu malah termotivasi untuk melakukan kalau dilarang. Tapi kita harus memberikan kata-kata positif kepada dia. Umpamanya, anak ini lagi main di luar. Kita ngomong, "Nak, main di dalam, Nak." Nggak perlu ngomong jangan main di luar. Nak main di dalam. Sebagian orang, saya melihat beberapa komentar dari teman-teman sendiri, ustadz-ustadz yang mengatakan di Al-Quran itu ada hampir 500 kata jangan. Allah mengatakan la tusyriku, la ta'kulu, la taktulu. Seperti itu. Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim kata-kata jangan. Tapi bagaimana Sebenarnya dengan anak-anak kita, apakah benar kita nggak boleh ngomong jangan? Jadi kata jangan, la itu diletakkan di tempatnya boleh, tapi ada waktu-waktu yang mungkin kita tidak pantas untuk mengatakan jangan. Ketika anak itu masih kecil, ketika anak itu belum tahu dengan masalah hukum, maka yang harus kita berikan kepada dia adalah kata-kata positif. Seperti yang ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama anaknya Abu Salamah. Ketika dia makan dengan tangan kirinya, ketika dia makan sembarangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Tapi beliau mengatakan, "Ya gulam, samillah, wahai gulam, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan engkau." Nabi tidak ada lak di sini. Maka kita lihat kadangkala anak-anak itu memang nggak sama dengan orang dewasa, tapi kalau orang sudah ngerti ya tinggal bilang jangan, nggak ada masalah ya. Tapi coba kita kita lihat, coba dibaca nih Ustaz. Di dalam hadis ini di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan jangan dalam tiga larangan kepada bocah masih kecil. Semuanya adalah kata-kata yang dapat membangun rasa percaya diri. Beliau tidak mengatakan jangan lupa baca Bismillah, jangan menyangka yang jauh darimu, jangan makan Jadi kalau bisa malam ini makannya satu piring. Satu piring besar sama suami sama subhanallah jemaah. Minumnya juga pakai satu gelas. Betul. Nah, ini kita untuk menumbuhkannya kehormatan, keharmonisan di rumah kita, ketentraman di rumah kita supaya anak itu merasa punya bapak, punya ibu. Terkadang ibunya makan sambil duduk di meja nonton TV, anaknya makan sendirian di mana? Di ruang makan sana atau suaminya makan di mana? Maka usahakan demi untuk mendidik karakter anak kita dan keluarga kita. Kemudian di sini cinta pondasi pendidikan anak ya. Jangan lupa Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau hendak memberikan arahan, beliau terkadang mengatakan, "Ya fulan, ini uhibbuka." Wahai fulan, aku cinta kepadamu. Jadi seorang ibu ketika hendak memperbaiki akhlak anaknya, maka katakan kepada anaknya, nah ibu ini sayang sama engkau nak. Ibu nggak kepingin kau seperti itu nak. Ibu cinta sama kau nak. Jadi kata-kata cinta ini akan membuat hati anak kita terbuka. Kemudian Rasul SAW bagaimana beliau mencium anak-anaknya, bagaimana beliau juga mencium istrinya sebagai pertanda bahwa saya memperbaiki karakter itu harus dibangun dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ini sudah masuk ke bab tanya jawab ya. Ini nanti ibu-ibu bisa dibaca dan kalau ada koreksi silahkan disampaikan. Semoga kita bisa ke depan memberikan kontribusi yang lebih baik buat masyarakat muslim Indonesia khususnya buat negeri kita sehingga muncul generasi-generasi ke depan generasi-generasi yang soleh dan soleha dan berakhlak serta berkarakter mulia. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ustadz, teman saya ingin merubah karakter melalui pelatihan hipnoterapi. Masya Allah, udah rame, habis kajian langsung rame. Hipnoterapi, mereka bilang hal itu dilakukan oleh psikolog ustadz bagi mereka untuk mengatasi seperti fobia, trauma, stres, depresi, dan lain-lain. Bagaimana pandangan dalam agama kita ini. Hipnoterapi ini kalau memang dia selamat dari sihir ya. Hipnoterapi gimana modelnya? Anda juga belum tahu. Nih. Kayak model dihipnotis gitu. Hah? Seperti hipnotis gitu. Ya perlu dilihat kalau hipnotisnya itu berkaitan dengan tadi kita sebutkan salah satu cara memotivasi atau menumbuhkan motivasi dengan berdialog dengan orang itu agar akhirnya sut-sutan semua nggak ada yang diam. Nah, jadi kalau memang tadi kadang-kala kita menumbuhkan kepuasan dia dengan satu kebenaran dengan dialog tanpa dengan sihir kalau tadi kita memberikan contoh-contoh kepada orang yang tadi di hipnoterapi ya saya pernah ketemu dokter dia punya pasien yang penakut dia takut sama dosennya kemudian dokternya mengatakan kau lihat nih seakan-akan nih dosenmu di sana kau lihat ada dosenmu kata dia iya dok ada dok Kemudian dilihat dekat lagi masih ada dosenmu, ah kan nggak apa-apa, jangan takut kata dia. Jadi kalau modelnya seperti itu, wallahu a'lam. Kalau tanpa tanpa sihir ya. Apakah pengaruh sihir bisa merubah karakter seseorang dan bagaimana solusinya? Nah, as-sihru haqq ya, jemaah. Sihir ini terkadang orang yang biasa sholat dia jadi nggak sholat karena sedang dalam penguasaan jin ketiga itu. Di Madinah saya masih ingat dengan seorang teman yang tukang azan. Dia itu tukang azan di Surinam. Suatu saat setiap kali dengar azan dia nggak bisa berdiri. nggak bisa berdiri, dia sudah duduk. Akhirnya dia menjadi mungkin agak pemarah ya. Tapi tentunya itu pengaruh dari pengaruh sihir bagaimana solusinya? Solusinya banyak-banyak wirid, baca Al-Qur'anul Karim dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sihirnya di sebuah rumah umpamanya, terkadang sihirnya tertanam di rumah itu, kita bisa pindah terkadang. Kita coba pindah ke rumah yang lainnya. Karena banyak sihir yang ditanam di rumah kita oleh orang-orang yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz mohon dijelaskan sesungguhnya di atas akarnya lah pohon itu tumbuh. Nah, ini di mana disebutkan? Antum coba cari nanti kasih tahu anak. Ustaz, bagaimana dengan ungkapan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya? Jadi akhlak itu bisa genetika. Iya, kita ini kita sudah sebutkan bahwa akhlak itu ada yang bawaan, ada yang pembentukan dari lingkungan dan pengajaran. Jadi ada orang-orang yang memang Ya dilahirkan dengan akhlak-akhlak mulia dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan annasu ma'adin kama adinil dhahabi wal fiddah. Orang itu seperti barang tembaga seperti barang tembaga emas dan perak. Seperti itulah manusia. Jadi ada yang memang lahir emas dia itu. Ada yang lahir perak. Namun di sini perlu diperba perlu diketahui bahwasanya itu bisa dirubah, bisa diperbaiki karakter kita seperti ada orang yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali di bawah kelelawar. iya, kadangkala buah itu dibawa ke lelawar, jatuhnya jauh di iya. sana. Maka terkadang itu kita bisa memperbaiki mereka dan ini sebagai pertanda lingkungan ya. Lingkungan juga itu berpengaruh. Nah, apabila kita memiliki harta yang digelapkan oleh orang lain. Akhlak mulia yang seperti apakah yang harus dilakukan? Bolehkah mencari dan mengambilnya kembali atau hanya diam berlindung dalam kata sabar? Gimana nih? Jadi kalau ada orang yang mengambil harta kita, kita memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kita ambil Pertama kita ingin mengajarin dia juga, memberikan memberikan pelajaran kepada dia agar tidak terbiasa ngambil hartanya orang. Bahkan itu termasuk usaha untuk amar nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang ini kalau dibiarkan, mungkin dia akan mengelapkan harta orang lain lagi sehingga kerusakannya akan semakin besar. Jadi dengan cara kita berusaha mengambil harta itu, melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib itu termasuk akhlak mulia. Atau kalau kita melihat orang yang mengambil harta kita itu dalam kondisi butuh. Memang dia benar-benar membutuhkan uang itu ya udahlah dimaafkan. Jadi lihatlah kondisi orang tersebut terkadang yang lebih baik adalah berusaha mengambil harta itu dan memenjarakan dia agar dia menjadi orang baik nantinya. Berapa banyak orang yang setelah dipenjara jadi orang lebih baik wallahu alam bisawab Nah, bagaimana sikap kita apabila ada saudara yang non muslim yang selalu minta tolong tapi tidak pernah berterima kasih selalu berpikir hal itu wajib Ingat, dia ya ini namanya non-muslim ya. Dia memiliki akhlak yang buruk, dan yang harus kita ajarkan kepada dia pada hakikatnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berkata terima kasih ya antus orang dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dia sama kita tidak berterima kasih tapi buat saudara yang berbuat baik kepada dia ingat kita berbuat baik itu bukan mengharapkan pahala dari dia bukan mengharapkan balasan dari dia bukan mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, maka kita akan kecewa. Orang-orang yang beriman itu syiar mereka adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak mau balasan dari kalian dan kita juga nggak mau ucapan terima kasih dari kalian. Kita berbuat itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah karakter seorang bisa berubah? Bagaimana menyikapi orang yang berkarakter munafik? Tadi sudah kita bahas hal ini. Ustaz, yang mengembala kambing kebanyakan dari para nabi dan laki-laki, laki-laki. Apakah wanita boleh jadi punya profesi mengembala kambing? Boleh. Tapi selama dia merasa aman, ya, mau di kampungnya, dia nggak sampai safar, nggak merasa bahaya dengan dirinya, kalau memang itu diperlukan. Tapi seharusnya yang mengembala kambing bapak-bapak bukan ibu-ibu. Ibu-ibu ngembala anaknya saja. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila anak yang sedang mondok di pondok tahfid minta pindah pondok? Karena alasan ada beberapa temannya yang kurang bersahabat anak anak suka dipukul, apakah bertahan atau dipindahkan? Kalau bisa diselesaikan masalahnya dengan kita datang ke gurunya, dengan mengatakan masalah yang ditimpa anak kita, maka dipertahankan. Kemudian anak kita dididik untuk menjadi seorang yang pemberani, ya, untuk menjadi seorang yang lebih lebih perkasa umpamanya dia anak kau bismillah kalau itu kayaknya umpamanya kita masukkan dia ikut aikido mamanya Ikut kungfu atau ikut apa. Di situ dia akan tumbuh keberanian sehingga orang nggak akan nggak akan godain dia. Soalnya kalau dia nanti pindah ke pondok satunya, di situ ketemu lagi teman-teman yang jahil sama dia, dia nggak betah lagi. Tapi bagaimana kita menumbuhkan keberanian di anak kita sehingga akhlaknya menjadi lebih mulia. Lima menit lagi jamaah. Assalamualaikum, bagaimana cara terbaik mengajak suami untuk bersama-sama memperbaiki karakter? Sementara anak sendiri juga belum berkarakter baik. Syukron. Ya, niat. Niat untuk memperbaiki karakter kita. Tadi kita sudah mempelajari ya, pahala-pahala orang yang berakhlak mulia, kemudian ancaman-ancaman buat orang-orang yang berakhlak buruk, maka itu perlu diperhatikan. Cara bagi seorang muslim supaya hati tidak condong dengan perhiasan dunia. Tidak terlena dengan dunia dan jauh dari kesombongan. Cara mengubah sikap teman yang kurang baik tapi akhlaknya supaya tidak menyakiti hatinya. Nah, alhamdulillah ini sudah kita bahas tadi ya. Bagaimana kita mengalihkan dan mengarahkan orang yang punya cintaan kepada dunia diarahkan dan dialihkan kepada cintaan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pengajaran bahwa dunia bakal dia tinggalkan. Adapun berkaitan dengan temannya di sini yang punya akhlak buruk, carilah cara yang paling santun. Kita duduk bersama dia, kita katakan kecintaan kita kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Apa menurut Ustaz tentang seorang hafid dan alim tapi masihlah akhlaknya itu tidak baik? Apakah ini disebut ilmu yang tidak bermanfaat? Nah, ketika orang berilmu kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita kalau mau cari menantu itu yang agama dan akhlaknya baik, bukan sekedar hafalan Qur'annya, ilmunya yang banyak, dan kadang ada orang-orang yang ilmunya kurang bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Karakter suami selalu buruk. Suka memukul. Caci maki dengan kotor. Apa yang harus anak lakukan? Bersabar. Suruh siapa memilih suami itu. Nah, jadi memang kita ya udah itu jadi suami. Mau gimana lagi? Kita yang pertama bersabar tentunya menghadapi suami itu sambil berdoa. Terkadang kita punya dosa masa lalu. Mungkin suami itu adalah hasil pacaran. Kita dulu pacaran sama dia, ketika pacaran semuanya baik. Tapi ketika sudah nikah, muncullah semua kekurangan di suami kita. Tapi saya nasihatkan kepada ibu ini, supaya dia bersabar menghadapi suaminya sambil mendoakan mudah-mudahan suaminya berubah nantinya. Nah Ustaz, apakah doa Allahumma hassan takhalki wa has fahassin khuluqi dibaca pada saat kita bercermin? Memang ada yang meriwayatkan hal seperti itu, tapi tidak sebenarnya kita baca itu kapan saja kita berdoa kepada Allah tatkala kita melihat diri kita, kita mau duduk kayak nggak harus bercermin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang harus diperhatikan apabila seorang harus selalu menjadi penengah. Karena dua-dua pihak merasa benar. Karakter penengah harus bagaimana? Nah, subhanallah nih. Ada orang-orang yang menjadi penengah yang dia berusaha untuk memperbaiki kedua belah pihak yang bertikai. Bagaimana akhlak dia? Orang yang seperti ini dia harus benar-benar berasa di tengah, merasa Berada di tengah. Dan kedua orang yang merasa benar, katakan kebenarannya. Iya, kau benar, cuma kau kurang ini. Yang ini merasa benar juga, kita katakan iya, kau benar, tapi kau kurang di sini. Maka insya Allah ketika dua-duanya merasa, oh berarti aku benar, dia yang salah. Yang Fulan ngomong juga, ya aku benar berarti dia yang salah. Tapi ada kesalahan dari dua belah pihak yang harus diperbaiki. Maka insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Gimana? Ada sesi pertanyaan dari Ustaz ya. Nah. Baik, di sini ini ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Dengan suami istri. Suami yang tidak bisa adil, suami yang cepat tersinggung, sedekah sama duit suami, mengajak suami berubah, Bisakah seorang istri merubah karakter akhlak suaminya? Suami nggak ikut kajian, macam-macam nih. Tapi yang berkaitan dengan suami mungkin suami istri kita bisa kaji nanti di kajian di Mercubuana Insya Allah. Harapan kita daurah-daurah seperti ini terus bisa diadakan untuk memperbaiki karakter kita, menambah ilmu kita dan sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan baik dari pihak panitia atas segala ketidaknyamanan dan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala kalau ada yang salah dari diri saya sendiri Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf berserta semua segenap panitia yang di sini wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh